Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala khususnya pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan ikhwan kita, wafat kita dalam rangka meningkatkan menuntut ilmu syar'i yang itu merupakan sebab bahagia kita di dunia dan insya Allah di akhiratnya. Maka ketahuilah bahwasanya ilmu syar'i ini bukan hanya membahas bagaimana kita beribadah kepada Allah dalam bentuk sholat, puasa, haji. Namun beribadah kita kepada Allah Ta'ala dalam bentuk semua apa yang kita kerjakan atau yang kita ucapkan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian daripada ibadah. Karena Imam Ibnu Taimiyah Allah taala mendefinisikan ibadah itu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu, wa yardahu min al-a'mali adh-dhahirati wal batinah. Segala aspek kehidupan manusia dari amalnya yang nampak atau yang tidak nampak yang itu diridhoi oleh Allah Ta'ala bagian daripada ibadah maka antum mencari rezeki bermaksud supaya kita bisa menafkahi istri kita anak kita, agar kita, agar keluarga kita bisa beribadah menurut syar'i, bagian daripada amal ibadah yang dicatat termasuk ibadah insyaallah taala. Maka pembahasan kita pada malam ini berkenaan dengan mencari rezeki. Ketahuilah di antara nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Ta'ala. Allah menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki wa razzaqu dzul Maka dia itu adalah zat yang pemberi rezeki. Yang maha kuat yang tidak dikalahkan dengan makhluknya. Semua rezeki baik itu keadaan sehat ya atau kita bisa beribadah utamanya harta yang kita peroleh semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun rezeki ini ada dua macam. Ada kalanya manusia mencari rezeki dengan jalan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Seperti berjudi, membungakan uang, mencuri, menipu, mengurangi timbangan, bersumpah palsu, dan juga yang lainnya. Ini perlu kita pahami agar kita jangan sampai satu suap makan yang kita masukkan ke mulut kita kepada istri dan anak ini bagian daripada yang haram yang menjadi sebab terhalangnya amal ibadah kita. Dan memang kita diuji oleh Allah Taala. Menguji kita ya Allah menguji kita dengan harta yang haram dengan harta yang halal. Sebagaimana Allah menjadikan orang kafir dan orang mukmin, maka siapa menjadi orang mukmin Allah akan membalasnya dengan surga. Siapa yang dia kafir maka Allah akan balasnya dengan neraka. Jadi kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesenangan-kesenangan. Dengan harta yang haram diambil apa ditolak. Dengan harta yang halal kita ambil apa yang bagaimana. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita fahami. Dan Allah menguji kita waktunya yang pendek. Bersabar kita di atas yang hak. Mencari rezeki yang halal insya Allah kunci orang itu untuk masuk ke nikmat Allah Ta'ala yang besar yaitu surganya baik ayat ikhwah wal akhwat ahsani wasakumullah ta'ala yaitu ada fotokopi atau tulisan yang yang sangat simpel dan pendek ini ya, kami menyampaikan uzur sebelumnya karena yaitu waktunya yang sibuk sekali sehingga tidak menulis mukotimanya hamdalannya dan juga bismillahnya yang lainnya. Semoga ini dimaklumi karena kemarin juga menyuruh teman-teman untuk supaya segera yaitu di print dan juga yang lain ternyata mukaddimahnya ketinggalan dan mudah-mudahan hal ini untuk eh, bisa kita maklumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat nomor 51. Ya ayyuhar rusuluh Kulu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Wahai para utusan. Yang dimaksudkan adalah utusan Allah Ta'ala berkenaan dengan manusia. Karena utusan ada dua, utusan di langit yang tidak perlu makan. Makanya tasbih Rizki yaitu yang ibadah kepada Allah Ta'ala dan ada juga utusan yang di permukaan bumi perlu makan. Dan termasuk kita semuanya. Bahaya para utusan makanlah minat tayyibati dari yang baik yang baik. Ini menunjukkan rezeki dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW makan, kita juga makan karena sama dari jenis manusia. Tapi Allah mengatakan kulu minat tayyibat, makanlah yang baik. Wa'malu salihah dan beramalah yang soleh. Ada dua perintah di situ. Pertama makanlah yang baik, yang nomor dua beramalah soleh. Artinya kita syukuri nikmat Allah Ta'ala itu bagaimana rezeki itu bisa menjadi sebab atau penunjang kita untuk beramal soleh. Bukan kantin kemari itu ingin beramal soleh. Tanpa mempunyai mobil ya, atau yang lainnya bagaimana datang kemari. Lalu Allah mengatakan ini bima malu alim. Sesungguhnya saya ini maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat yang sangat pendek dan ini manfaatnya banyak sekali sebagaimana dikatakan oleh ahli tafsir yang ma'ruf yang terkenal yang insya antum tahu itu Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala syekhnya Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala yang meninggal dunia maka beliau ini memiliki tafsir namanya Al-Karimur Rahman Beliau menjelaskan ayat ini bahwasanya Allah memerintah kepada semua utusannya agar makan yang baik. Yang baik ini ada dua baik karena bendanya maknanya halal ya dan yang halal itu adalah segala sesuatu yang tidak disebut haramnya itu halal kita tidak menjumpai yaitu namanya pisang di dalam Al-Quran maupun dalam hadis tapi karena tidak ada larangan maka halal dan yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk urusan makan dan minum itu hanya sedikit. Yang halal banyak. Jadi yang dilarang itu hanya sedikit. Bayangkan. Bangkai, babi, anjing. Tapi yang halal banyak. Jadi tayyibat yang baik dari ada dua. Ada kalanya baik bedanya. Karena itu dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dan ada kalanya baik cara mengambilnya. Ayam itu halal. Ya, tapi kalau dibanting mati jadi bangkai halal. Atau disembelih baca bismillah tapi dengan cara dicuri haram. Nah, Allah mengatakan ya ya Rasul minat Makanya tidak ada para utusan Allah Taala dari rezeki dengan mencuri, dengan menyuap, ya dengan berjudi, yang lainnya tidak ada. Nah, ini yang dimaksudkan tayyibat dua halal bendanya dan halal kita cara mengambil mengambilnya. Dan ini sudah dibahas oleh ahli hadis kitabul buyuk, bab jual beli dan juga yang lainnya. Kemudian juga disebutkan pula ketika kita mendapatkan rezeki yang halal, kami hanya memetik beberapa maknanya saja bahwasanya rezeki yang halal itu hendaknya kita syukuri dengan kita gunakan untuk beribadah. Bagaimana harta yang halal itu kita gunakan untuk beribadah supaya bertambah. Allah mengatakan, lain in syakartum la Kalau kamu mau bersyukur kepada Allah taala, maka gunakan hartamu yang halal itu untuk beribadah aku akan nambah. Tetapi wala in kafar wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mendapatkan rezeki kamu ingkari tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala, ingat azab Allah maha pedih. Bukan berarti dikurangi. Jadi azab Allah itu pedih. Ada kalanya orang itu mencuri berhasil terus dia. Dilulu oleh Allah Ta'ala tapi untuk menghancurkan dirinya. Lihat faedahnya. lain in syakartum la azidankum. Kalau kamu mau bermensyukuri dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, menggunakan harta aku akan tambah. Tapi kalau siapa yang mengkufuri nikmat Allah Ta'ala ini, maka ingatlah siksaan Allah Ta'ala pedih. Makanya orang-orang mencari harta yang, har yang haram dihukum ada kalanya di dunia. Dengan beberapa penyakit, dengan beberapa musibah yang besar, belum lagi nanti di akhiratnya. Maka Allah Ta'ala menurut utusannya karena sebagai suri taulat dan contoh yang baik baik para utusan kulu minat tayyibati wa malu Ya makanlah yang halal, yang baik, yang beramal, yang bergunakan untuk beramal agar umatmu meniru seperti dirimu. Kemudian selanjutnya, penghasilan yang halal mempermudah ibadah. Ya. Penghasilan yang halal mempermudah orang itu untuk beribadah. Kita lihat tidak menjamin setiap orang mau berinfak. Ada sebab dia. Ya. Tidak menjamin orang yang kaya dia mau sholat mau beribadah, Bahkan disuruh haji tidak mau dia. Kaya raya dia. Tapi pergi ke saat negara ini, negara itu. Tapi kalau untuk haji, apa katanya? Allah belum memanggil. Ada satu hal di sini. Padahal mereka juga muslim. Jadi harta yang halal ini membuat mudahnya orang untuk beramal sholat dengan dasar ayat tadi Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah taala memberikan penjelasan kepada kita sebenarnya Allah menyuruh utusannya agar makan yang halal dan beramal yang saleh berarti penghasilan yang halal membantu kelancaran beramal saleh. Subhanallah. Nikmatnya rezeki yang halal sedikit ayo lupa Yang halal membawa bahagian kita menuju kepada beribadah kepada Allah Taala. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia punya hutang. Tetapi apa kata beliau? Man mata wa ahli Siapa meninggal dunia, kamu punya hutang, aku yang menanggung. Subhanallah. Imam di dunia, begitu. Dia bicara, siapa yang meninggal dunia, kau punya hutang, aku akan mencari yang kau untuk membayar hutang. Waman man mata wa ilma ma wa lahul ma Siapa yang meninggal dunia punya harta itu untuk ahli warisnya. Sekarang lihat orang-orang kafir. Orang kafir ini negara-negara kafir tertentu kalau orang tuh kaya sudah mau meninggal dunia, harta itu milik siapa? Milik negara. Di beberapa tempat milik negara. Kalau punya anak dilihat, kalau anaknya sudah mapan kerja, harta itu milik negara. Kalau dia sakit, maka negara menanggung. Tapi subhanallah Islam membolehkan kita memiliki harta berapapun. Asal itu harta kita. Asal diperoleh dari jalan yang karena harta penunjang kita untuk ibadah. Bukan orang haji perlu harta, orang itu ingin menyumbang membangun masjid perlu harta. Nah, ada satu hadis yang eh, ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gambaran kita secara umum agar kita bisa mencari harta yang halal ini. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam yaitu Muslim dan juga ashabus sunan yang lainnya. Ayuhan nas, wahai manusia, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban bahwa Allah itu baik tidak menerima amalan kecuali yang baik kecuali yang ikhlas yang cocok dengan sunnah tidak menerima infak untuk masjid untuk yayasan Islam yang lainnya kecuali dari hasil yang baik Innallah tayyibun Allah itu baik la yaqbal illa tidak menerima ya amalan atau infak atau sedekah yang lainnya yang itu dari yang tidak baik, tapi yang diterima dari yang baik. Lalu setelah itu beliau menyebutkan ayat. Di antaranya ayat yang kita baca tadi, wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah menyuruh orang mukmin seperti Allah menyuruh kepada utusannya. Hukum Islam diterapkan untuk pemimpinnya dan untuk rakyatnya. Untuk ustadznya dan untuk muridnya. disampaikan ini oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah, hei manusia, Allah menyuruh kamu wahai yang beriman sebagaimana Allah menyuruh saya, menyuruh para utusan menunjukkan tidak ada bedanya antara utusan Allah Ta'ala dan juga antara umatnya dalam melaksanakan hukum Allah. Inilah keistimewaan agama Islam. Tidak ada nanti kalau ada pemimpin atau utusan berbuat jahat tidak hukum. Bukan. Karena hukum, nah hukumnya Allah. Kita semuanya ini mahkum dihukumi. Inilah baiknya. Jadi beliau terang-terangan menyampaikan pada para sahabatnya. Apa yang Allah perintahkan kepadamu, Allah juga merintah kepada saya. Kalau kita pahami dengan akal yang sehat, subhanallah, hukum Allah tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dan umumnya manusia melanggar karena atasannya melanggar. Ya. Sebagaimana kalau kita pahami ya, kalau tumbuh-tumbuhan itu akarnya bagus, pokoknya bagus, yang lainnya ikut akarnya dia, ikut pohon itu. Tapi kalau akarnya akar yang jelek, pohonnya yang jelek, maka buahnya juga jelek. Demikian juga orang tua. Demikian juga kita. Kalau orang tua mencari hasil yang halal, insya Allah anak kita akan mencari hasil yang halal. Tentunya dengan kontrol. Apa kata beliau? Lalu beliau mendahulukan membaca ayat yang berkenaan dengan dirinya dulu. Sebelum dibacakan ayat berkenaan dengan umatnya. dimenunjukkan adilnya Islam dan menunjukkan istiqomahnya para utusan Allah Taala. Yang dibaca di antara ayat tadi yang sudah kita baca, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna Wahai utusan Allah Taala, makanlah yang baik yang baik dan beramalah kamu yang soleh karena Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Setelah itu baru Rasulullah SAW membacakan ayat yaitu untuk umatnya. Waqala dan juga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Nah. Wahai orang beriman, makanlah dari yang baik, yang baik yang mana kami telah memberi rezeki kepadamu. Perintah Allah kepada utusannya seperti perintah Allah Ta'ala kepada um, umat utusannya. Ini menunjukkan yang berhukum, menghukumnya adalah Allah. Dan ini bukan kitabnya pembicaranya kepada Rasulullah SAW dengan umatnya saja. Tetapi kepada kita seorang tua menyuruh anaknya mencari yang hak. Maka orang tua harus mendahului. Aku, kenapa aku memerintah kamu sholat ya anakku? Ayahmu nah, sholat. Jangan sampai orang tua menyuruh anaknya suruh ngaji, Suruh baca Al-Quran, orang tuanya tidak baca Al-Quran. Keliru. Orang tuanya menyuruh eh, kamu sholat di masjid. Orang tuanya tidak sholat di masjid. Salah. Hukum Allah bukan untuk anak saya. Hukum Allah untuk semuanya manusia. Ya, jadi Allah Taala menjelaskan, hei orang beriman, makanlah kamu yang baik, yang baik. Tadi makna baik ada dua, baik bendanya dan juga baik pula cara mengambilnya. Dan benda yang halal itu ada dua macam. Karena yang halal itu boleh dimakan dan tidak harus dimakan. Boleh. Ikhtiar beda dengan wajib. Artinya begini. Kalau kita menjumpai satu makanan yang itu akan berbahaya di badan kita walaupun hal namanya kita makan daging tertentu kalau muncul sesuatu yang katal kita tidak makan. Tapi jangan diharamkan. Ada orang yang sifatnya dia darahnya tinggi, ada beberapa macam makanan yang apabila sudah dia mengerti kalau makan ini dia akan naik darahnya jangan akan menjadi sakitnya jangan. Karena Allah mengatakan dalam satu ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. wala tulqu bi aitikum ila tahlika. Namun jangan diharamkan. Ya saya tidak memakan ini. Enggak apa-apa. Karena tidak makan bukan mengharamkan. Tapi kalau saya mengharamkan tidak boleh. Ya, ini perlu diperhatikan terutama orang yang sudah lanjut usia yang kalau makan dia apa itu makan kepiting atau makan udang wah sakit semua badannya. Ya. Ya kalau memang dia untuk menghindari sakit itu tidak mengapa tidak makan. Makanya Allah mengatakan standar makan kulu wasrobu walatus. Ya. Makanlah dan minum jangan melampaui batas. Karena melampaui batas apa saja bahaya. Orang nyupir melampaui batas bahaya putaran yang kencang dan itu dengan dua karakter yang harus putar ya begitu dan sirkulasi ya. tapi kalau menengah subhanallah semua yang enak itu menengah Allah menjadikan segala sesuatu yang paling baik itu menengah dia ya. Nah, ini contoh yang harus kita pahami bahwa orang mukmin dikatakan oleh Allah kulu minat tayyibati ma razaqnakum makalah yang baik-baik yang Allah rezekikan kepadamu lalu setelah itu beliau menjelaskan kepada kita. Summa dzakara rajula. Kemudian beliau menyebut orang. Yutilus safar lama kepergiannya Orang berpergian itu doanya dikabulkan. Makanya berbanyak antum musafir berdoa malam hari bangun sholat sisipkan sebelum sholat sesudah sholat terutama pada saudara-saudara kita yang kena musibah atau orang tua kita yang sakit yang lainnya ya karena dua sapa di antaranya yaitu waktu yaitu termasuk waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Taala dengan syarat syarat kita syarat yang baik. Apa kata beliau Yutir safar lama pekerjanya as-asa maka rambutnya kusut karena umumnya orang dulu bukan naik mobil yang pakai AC tapi unta, kuda yang lainnya aghbara dan juga berduduk kakinya. Yamuddu yadai ila sama lalu dua tangannya itu mengangkat ke atas. Memohon kepada Allah. Menunjukkan orang itu ahli tauhid. Tidak dipanggilnya ya dukun. Wahai orang mati tidak. Wahai jin, wahai malaikat. Ya hadratan nabi. Wahai ya hadratal mustafa. Wahai kehadiran. Nabi tidak. Tetapi ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi orang ini kan. Orang bertauhid dan menunjukkan Allah itu di atas. Kalau kita ditanya di mana Allah, Allah di atas ars. Ars itu makhluk Allah yang paling besar, paling mulia, paling tinggi. Di atasnya Allah. Maka Allah bukan di mana-mana. Allah itu di atas ars. Ar-Rahman adalah arsis salah. Ar-Rahman itu bersemayam di atas ars. Kita pahami seperti itu. Jangan menanya karena itu ayatnya dan karena kita tidak tahu yaitu bagaimananya. Tapi Allah mengkabarkan demikian. Lalu apa katanya? Wa mat'amuhu haramun tetapi makannya ini dari hasil yang haram. Nah ini yang menjadi pembahasan. Berdoa dia mengangkat tangannya secara sunnah yang dimohon adalah Allah Ta'ala. Nah, persyaratan untuk memohon kepada Allah sesuai dengan sunnah. Diajarkan kita berdoa angkat tangan, tapi ada yang sifatnya dengan isyarat ketika kita antara duduk ada lagi yang agak lebar ketika orang itu memohon hujan. Yang kedua yang diminta Allah. Tapi beliau mengatakan ada satu ganjil yang tidak dibersihkan oleh orang yang berdoa Apa katanya? Wa mat'amuhu haram. Makannya dari hasil yang haram atau makannya itu haram. Wa masrabuhu haram dan minumnya juga dari hasil yang haram Wa basuh haramun dan baju yang dipakai ini dibeli dari hasil yang haram atau mencuri atau yang lainnya dia. Wa ghudhiya bil harami dan dikasih makan dari hasil yang haram. Apa kata beliau? Fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doanya akan diterima? Subhanallah. Ya. Jadi jangan berpikir kita yang penting niat ikhlas cocok dengan sunnah. Ternyata ada pula penghalang orang itu diterima doa. Di antaranya adalah mencari rezeki dengan jalan yang Padahal semua ibadah itu tidak lepas dari apa apa? Do, doa. Masuk masjid keluar masuk berdoa. Mau makan minum Bismillah doa. Apa saja kita itu ibadah itu diawali dengan doa. Maka jika doa yang katanya beliau ad-doa al-huwal ibadah. Doa itu puncak ibadah ibaratkan kepalanya. Manusia tidak punya, tidak akan wujud manusia kalau kepalanya tidak ada. Maka bagaimana dengan ibadahnya? Jika doanya tidak diterima maka bagaimana dengan ibadahnya? Hati sini para ulama sudah memberikan penjelasan. Tidaknya kaum muslim berusaha semaksimal mungkin menjauhi penghasilan yang haram. Ya, karena sekarang ini banyak kita jumpai orang bagaimana mencari rezeki yang penting dia ber berhasil. Baik. Kemudian karena kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar keluarganya ini tidak makan dari hasil yang haram. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Al-Imam Bukhari rahimahullah taala bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, satu satu satu saat atau pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menerima zakat yang itu berupa kurma. Jadi kurma itu dikumpulkan, jadi orang kumpul, kumpulkan lagi menjadi timbunan. Ya, kurma yang banyak Nah, cucunya namanya Hasan dan Husain ini namanya anak kecil dia. Main-main dia. Ya. namanya anak kecil kita tahu lah kita punya anak ya. Yang belum sehat akal, main Nah itu ada salah satu yang makan satu kurma. Makan satu kurma. Sebagai orang tua mungkin oh, satu kurma saja nggak apa-apa lah. Tapi beliau lihat ketika Hasan ini makan satu kurma. Nah, apa? Beliau memasukkan jari-jarinya ini ke mulutnya Hasan ini menjungkirnya. Satu kurma. Bukan satu kilo ini. Satu kurma. Dan saat anak yang masih kecil itu diberitahu. Ditanamkan rasa khauf kepada Allah. Anak masih kecil. Apa katanya? Wahai Hasan dan Husain. Amma alimta anna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yakuluna sadaqah. Hei anakku, belumkah kamu tahu bahwasanya kerabatnya Rasulullah wasallam itu tidak boleh makan sedekah atau zakat. Anak kecil ini diberitahu tentang hukum haramnya keluarganya makan dari hasil zakat. Demikian juga kalau kita punya anak. Nah, sebagai contoh kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Kalau kita tahu anak ini dapat makan dari mana makannya. Wah, aku merebut dari kawan saya. Nah, berita Ya, minimal kita berita. Sekalipun dia nangis atau yang lain. Sebagaimana sikapnya beliau. Karena apa? Dengan dasar dari ayat hadisnya tadi, fa'anna lahu yustajabu lahu. Apa kita ridho anak kita jatuh di jalan kemudian kita tidak menolongnya? Jika dia luka badannya kita tolong kita bawa ke rumah sakit bagaimana kalau luka akidahnya atau akhlaknya lebih utama untuk mendapatkan pertolongan ini penjagaan beliau salam kepada dia untuk dirinya dan juga kerabatnya. Jangan sampai satu kurma yang masuk kepada keluarganya dari hasil yang haram. Dan itu penjabaran dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cara menjaganya menjadi yang haram. Ya, melaksanakan yang wajib dan juga melaksanakan yang sunnah. Selanjutnya, ini kami sampaikan beberapa dalil supaya ada titik temu antara saya dan antum. Kalau pendapat barangkali antum punya pendapat. Tapi kalau ini, ini ayat Al-Quran dan hadis kewajiban kita harus sami'na wa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya yaitu tentang pribadi akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman wa ma kana lin nabi ayyaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun artinya tidak mungkin seorang nabi itu ghulul ghulul itu banyak berkhianat mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Nah, jadi para anbiya kan seorang imam. Maka ketika mendapatkan rampasan perang beliau itu tidak mengambil sendiri. Ya inilah untuk anak saya, untuk cucu saya tidak. Ketika datang Abu Ubaidah ibn jarrah radhiyallahu anhu, yaitu cukai pajak yang dari Bahrain dikumpulkan, beliau tidak mengambilnya. Mengambil setelah dibagi haknya. Nah ini juga peringatan untuk kita semuanya. Kalau ada suatu sembako atau yang lain yang dititipkan kita sebagai pemegang amanatnya, ya sebagai musrifnya penanggung jawabnya jangan menyisikan untuk saya dulu, tidak boleh. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan oleh Allah Ta'ala dan sebagai contoh imam yang harus jadi panutan kita walaupun dia sebagai nabi, sebagai utusan Allah, sebagai imam tidak layak seorang nabi kemudian ketika mendapatkan rampasan perang disisikan dulu lalu baru dibagi kita alangkah indahnya apabila umara apabila waliullah amri Apabila orang yang dia ini masuk di amanat oleh orang untuk dititipi amanat harta kemudian begini caranya untuk membagi bukankah orang senang lalu Allah mengatakan barang siapa yang berkhianat artinya rampasan perang itu atau pembagian sembako itu diambilnya dulu sebelum dibaginya maka ya'ti bima khalla yaumal kiamat besok barang yang diambil yang disembunyikan itu datang pada hari kiamat nah. dan akan bicara ini bukan harta si fulan ini kalau kambing dia akan mengembek ini kambing bukan miliknya ini kambing dari hasil sedekah zakat yang diambil oleh orang Semua tua kullu nafsin maka sahabat kemudian tiap-tiap dari apa yang dikerjakan oleh manusia itu ada pembalasannya sendiri. Artinya orang itu luput di dunia tidak akan luput di akhiratnya. Ya. Maka ini semuanya ayo lakukan kita tidak mungkin akan bisa melaksanakan menerapkan ayat yang sangat mulia ini kecuali kita punya ilmu dan merasa khasyatullah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman yang berdasarkan ilmu dia itu Jauh daripada kemaksiatan, taruhlah berbuat maksiat karena dalam keadaan keterpaksaan. Nikmatnya ilmu dan nikmatnya amal yang soleh. Berikutnya prinsip yang penting berhasil. Ini sekarang sudah membudaya di mana-mana, pokoknya yang penting berhasil. Ya, Prinsip yang penting berhasil ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya nanti umat ini pada akhir zaman mempunyai prinsip seperti ini dan ini bukan berarti dibolehkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada kita semuanya yakti alam nasi zamanun akan datang bagi manusia suatu zaman berarti belum ada pada zaman beliau karena akan datang jadi menunjukkan sabda beliau itu bukan ramalan, tapi itu adalah wahyu Allah. Akan datang bagi manusia suatu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Orang tidak peduli dia mengambil harta, apakah harta itu halal ataukah harta itu haram. Hadis ini diwatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ya. Ini keadaan umat dan juga termasuk orang yang mampu dirinya muslim, dia punya prinsip yang penting berhasil. Maka ini bukan prinsipnya kaum muslim. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pula keberadaan orang-orang yang berhati-hati untuk mencari harta yang halal ini supaya tidak tercampur dengan harta yang haram. Yusiku ayyakuna khaira mali rajuli ghanamun yatba'u biha sa'fal jibal wa mawaki al-qadri yafirru bidinihi minal fitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Kelak akan datang suatu masa karena orang tuh khawatirnya mencari barang yang haram, eh, mencari barang yang karena khawatirnya jatuh pada perkara yang haram. Ketika itu ada seorang yang paling baik adalah orang yang dia mengembala kambingnya. Ya, dibawanya ke lereng gunung atau di lembah-lembah yang ada airnya. Ingin dia hidup seperti itu untuk menjauhi dari hasil yang haram. Kenapa ya firu bidinihi dia ingin menyelamatkan agamanya minal fitnah dari fitnah. Fitnah apa di sini? Fitnah barang yang haram. Mbak kata orang, kalau kamu nggak mau haram, yang haram nanti nggak bisa, nggak ditemani oleh orang. Kamu nggak punya teman katanya. Berapa banyak ya Pak? Para pegawai dia, para pekerja, ketika memberikan ayat sudah saya sudah tidak mau kerja lagi sini. Spoken saya tidak mau. Kenapa? Enggak perlu bercerita. Saya sudah mengerti dengan ilmu ya Bagikan hujan yang kemarin kita jelaskan yang ketika hujan itu jatuh di tanah yang subur segera dia bereaksi muncul tanaman yang bagus Nah, orang yang hatinya dia bersih ketika ada ilmu bereaksi dia bereaksi dia oh ini perkara yang haram maka ditinggalkan perkara yang haram itu ini faedahnya ilmu. Ya. Jadi begitu Rasulullah SAW menjelaskan pada akhir zaman ini hampir-hampir orang itu rezekinya bagus halal dia ingin menjaga agamanya bawahnya ya. kambing itu di lembah supaya tidak masuk ke parangan orang lain dia makan hidup bersama itu biar dia bisa beribadah kepada Allah Taala karena takutnya subhat perkara yang haram. Namun ada orang mengatakan, ada pepatah mengatakan kita mencari yang halal saja sudah sulit. Bagaimana? Eh, eh kita mencari yang haram saja sudah sulit. Bagaimana mencari yang halal? Nah, kau itu bisa diterima apa Tidak bisa. Mencari yang haram itu sulit. Bayangkan kalau kita mencari rezeki dengan cara mencuri, kita harus bersembunyi-sembunyi dulu, men menunggu orang itu harus pergi dia dan belum tentu berhasil. Tapi kalau kita berdagang, kita jadi pegawai, kita jadi kuli, kita jadi tukang kan. Jadi ini bahasa-bahasa yang sebabnya pada dasarnya ditolak oleh akal yang sehat. Jadi mencari harta yang harum dan sulit bagaimana mencari harta yang hal maka tidak di, tidak di, bisa diterima oleh akal yang sehat. Justru yang halal lebih mudah daripada yang yang haram. Karena mencari harta dengan yang haram menipu yang lainnya tidak semuanya bisa berhasil. Sudah capek dia belum tentu berhasil dan hasilnya pun tidak membawa kepada ketenangan hati. Lihat, lihat orang yang kerjanya judi. Maka gelisah terus dalam hatinya, kalah juga sedih, menang pun kalau dia berhenti dituntut kalau temannya kamu harus tetap dengan kami Nah, maka Allah menunjukkan kita jalan yang halal untuk membawa ketenangan jiwa. Dan orang yang punya prinsip yang penting dapat ini adalah prinsipnya hewan. Bukan prinsipnya manusia, apalagi prinsipnya orang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semuanya tentang keadaan orang kafir supaya kita tidak meniru orang kafir ini dalam cara dia mencari harta. Allah mengatakan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal Orang-orang kafir katanya Allah Taala, bukan orang beriman di sini. Waladina kafir. Ditunjukkan tipenya, kayak hidupnya orang kafir mencari rezeki supaya kita tidak meniru orang kafir. Waladina kafaru sedangkan orang-orang kafir ya tamat tahun, Mereka itu bersenang-senang, bergembira. Dalam urusan dunia mereka wayak kuluna dan mereka makan apa katanya Allah Taala kama takulul anhar. Seperti makanya binatang. Binatang tidak melihat yang halal yang harus yang penting rasa. Ya maklum binatang tidak punya akal. Adanya ada insting pembawaan dia. Yang penting lihat, bu oh, ini enak dimakan, itu miliknya orang atau tidak. Kalau dia bisa makan, makan dia. Kalau dikejar oleh orang, lari dia. Demikian juga binatang bersenang-senang. Tidak ada bedanya ini bininya atau tidak. Ya, karena tidak punya akal dia. Makanya tidak ada perintah binatang untuk nikah. Harus ada walimah. Karena memang tidak ada akalnya. Nah, maka orang kafir yang hidupnya tidak dikendalikan tin, Apa kata Allah Ta'ala? Walladina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'amu wa naru maswana. Dan ini peringatan untuk kita. Jangan sampai punya prinsip yang penting berhasil. Ya, karena orang yang ingin kaya bertanding dengan saudaranya itu bermacam-macam cara. Kenapa? Temanku sudah bisa begini, kok saya belum bisa begini? Makanya supaya kita menjadi orang yang bersyukur dalam masalah urusan dunia ini. Siapa yang tahu menunjukkan dalilnya? Nah. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Apabila kalian melihat orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala dalam urusan apa? dunia. Lihatlah yang paling bawah. Lihatlah yang di bawahmu. Jangan melihat di atasmu. Kita punya mobil bekas, lihatlah orang yang belum punya mobil. Tapi kalau kita bekas melihat orang punya mobil baru, 100 bingung. Belum tentu kita bisa punya seperti itu. Tapi yang mesti karut pikiran kita. Lihatlah yang lebih rendah. Undur ilaman huwa asfala minkum. Lihat yang paling rendah. Dan ini bukan berarti kita tidak bekerja bukan begitu. Nah, tetap kita mencari rezeki. Rasulullah SAW berjaga mengembala kambing. Ada nabi yang tukang kayu dia. Syekh Albani memperbaiki candi Tidak aib kita kaum muslimin. Para ulama sunnah mencari rezeki bukan ada hadis Paling baiknya orang itu dia bekerja ke pergi ke hutan, cari kayu bakar, diikat di pikulnya, dijual. Itu lebih baik daripada minta minta. Namun kita mencari rezeki bukan tujuannya menjadi orang yang kaya raya. Bisa mengalahkan orang lain tapi mencari rezeki untuk beribadah kepada Allah. Al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya Ayatul Ahkam beliau mengatakan orang kafir di dunia tak ada bedanya dengan hewan yang dipikirkan hanya perut dan sahwatnya. Betul. Dan kafir ini juga. Maka kemudian sahwatnya bisa lancar. Udah itu aja dia. Capek tidur, bangun, makan lagi. Ya apa diingin dia bisa berbuat, berbuat. Habis itu tidak ada. Ini hebat. Kalau kita kenal. Kan adalah dia berpendapat orang mukmin ketika di dunia mencari bekal untuk akhiratnya. Sedangkan orang kafir berhias diri untuk menipu orang-orang yang beriman. Sedangkan orang kafir hanya mencari kenikmatan dunia. Ini harus kita pahami. Kita tidaklah menjadi orang kafir. Kita berusaha menjadi orang mukmin yang berilmu dan beramal beramal soleh. Makanya tidak heran kalau orang kafir itu dilebihkan oleh Allah Ta'ala dalam urusan apa? Du, dunia. Kaya raya. Karena apa? Hidupnya makan, minum, bagaimana dia bisa. Yaitu melampiaskan syahwatnya dengan dunia itu. Makanya ada orang setiap sudah kafir dia putus asa. Kalau sudah tua dia bisa makan enak, dilarang ini, dilarang itu, dia tinggal menunggu mati kapan. Kapan usah mati. Tapi orang mukmin yang diuji oleh Allah Ta'ala Subhanallah ketika beramal dia Lalu lumpuh dia, sakit masih ada harapan dia Ya Watarjuna mala yarjun Kamu masih punya harapan yang mereka tidak punya harapan Ini kenikmatan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya, jadi jangan sampai prinsip kita mencari rezeki ini bagaimana yang penting berhasil. Ini peringatan untuk kita semuanya karena Allah taala akan menghisap semua amal kita rezeki yang halal maupun yang rezeki yang haram akan dihisap dan akan ditanya orang terima perkara di antaranya harta benda min aina iktasabahu wa bima dari mana hasil itu diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Dan Allah mengatakan latus aluna yauma idin anin na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala besok pada hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Coba kalau kita ditanya untuk apa hartamu? Bagaimana kita menjadi hadapan Allah Ta'ala? Karena harta sedikit banyak akan ditanya. Latus alunna. Kalian benar-benar akan ditanya. Yauma idin hari kiamat anin naim nikmat bukankah harta bagian daripada nikmat Allah taala yang harus kita syukuri. Nah. Selanjutnya bahaya hutang bila tidak dibayar. Hutang menurut nasal dalam Islam dibolehkan. Karena termasuk tolong menolong satu sama lain. Beliau juga hutang, para sahabatnya juga hutang. Bahkan kita masuk dalam sebab apabila hutang ini memang ingin menolong betul, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan hutang ini memang dibolehkan di dalam Islam karena manusia tidak semuanya akan tercukupi dengan dirinya. perlu satu saat tidak punya duit, duitnya belum diambil, dia gimana saya hutang dulu besok saya bayar. Menurut asal hukumnya haram. Bahkan kalau kita menghutangi saudara kita karena ingin menolong dia dapat pahala pula. Namun perlu dipahami bahwa hutang wajib dibayar. Dan penyakitnya orang hutang biasanya kalau mau hutang supaya dihutangi bohong. Itu penyakitnya orang mau hutang. Dan penyakitnya kalau membayar berat. Walaupun punya harta belum tentu dia membayar. Makanya beliau senantiasa berdoa, Allahumma ini a'udzubika min dhila'id wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang dan dari dikalahkan oleh orang. Para sahabat sampai menanya, Wahai Nabi, kenapa Rasulullah SAW sering berdoa? Iya, karena orang hutang itu biasanya kalau hutang agar dihutang dia bohong. Sedangkan bohong tidak diakui. Yang nomor dua apabila membayar berat hati. Padahal sudah ada duitnya, tapi berat untuk membayar. Nah, walaupun demikian kita berhutang, namun hutang tetap upayakan kita bayar. Karena ada suatu hadis dan sini memberikan peringatan kepada kita semuanya bahaya apabila hutang itu tidak dibayar. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi qallu dhanbin illa dayn." Ya. Yughfaru Lisyahidi kullu dhanbin. Maknanya diampuni semua Dosanya orang yang mati syahid itu kecuali hutang. Hmm. Orang jihad fisabilillah. terperang membela agama Allah. Ketika meninggal dunia dia ikhlas terjadi karena membela agama Allah. Bukan ingin ini dan itu, itu semuanya diampuni dosanya kecuali satu. Ilah dahil. Menunjukkan hak manusia. Tidak bisa dibebaskan, maafkan saya. Ya Allah saya beristighfar kepada tidak cukup. Tetapi harus diselesaikan perkaranya yang perlu kita kita paham. Ini tadi meloncat tadi ya, bukan ya? Ya ada bapak nanti kita kita masuk dalam bab hutang nanti sebelumnya akan kita baca. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula yang memberi penjelasan kepada kita semuanya. Nafsul mukmini mu'allaqatun bidairihi hatta yuqda Jiwa orang mukmin itu bergantung dengan hutangnya sampai dia mau membayar. Ya, ini bukan berarti kita tidak boleh hutang. Tetapi kita berhutang ini hendaknya berpikir mampukah kita membayar. Istiqomahkah kita ini membayar hutang itu. Kalau sekiranya mampu membayar dan tidak menjadi tanggungan saudara kita. Tidak mengapa, karena sekarang haji pun ada haji hutang, ada, ada haji arisan. Ya, orang seratus giliran dulu, ya yang mengambil pertama haji tapi hajinya hutang dia haji pula meninggal dunia siapa yang bayar haji hutang ya. lagi korban hutang ya. korban hutang karena inginnya korban sapi karena tidak ada yang punya kan 100 orang ya. maka kita ayo beribadah ini dimudahkan oleh Allah Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan. Karena tidak mampu jangan diusahakan untuk utang-utang. Berapa banyak ibu-ibu atau bapak-bapak ketika mau menikahkan anaknya. Gengsinya yang maju dulu. Wah kalau kita tidak meriahkan tidak di hotel. Undangan ini kalau sifatnya undangan ini tidak bertinta emas berharu eh, berbau harum kemudian tebal malu kita. Padahal undang itu sebetulnya dengan kertas setengah lembar itu sudah cukup. Tapi ada yang kertas undang itu sampai satu lembar itu lima ribu. Kalau sudah seribu orang sudah berapa itu? pengaburan harta kan. Padahal kalau sudah lewat undangannya dijual pun kiloan jadinya. Ini kadang-kadang orang sudah begitu hutang belum bisa membayar, diambilkan lagi kepada perkara yang tidak ada faedahnya. Maka Allah mengatakan, wala tusrifu dan janganlah engkau bala tutadbiru tabdir dan janganlah membebandirkan. Ya, ingat, hutang tidak bisa dibebaskan kecuali harus dibayar. Kecuali orang yang dihutang, tidak apa-apa lah, aku bebaskan kamu. Jadi tidak cukup dengan istighfar. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena khawatirnya kepada sahabatnya banyak hutang. Ketika ada sahabat meninggal dunia, ya, itu yang ditanyakan apa? Hal alaihi minta Ini Ini sahabat kita yang meninggal dunia itu punya hutang apa tidak? Subhanallah. Awalnya ditanyakan hal alaihi ini. Kalau na'am iya wahai Nabi dia punya hutang. Apa katanya? Kalau selalu ala sahibu, Ala sahibikum. Kalau begitu kamu saja yang menyolati, saya tidak mau menyolati. Bukan berarti orang meninggal dunia muslim punya hutang haram di sholat tidak. Tapi karena keprihatinan beliau bagaimana umatnya dia beramal amalan seorang meninggal dunia punya tanggungan hak manusia dengan manusia. Maka saat itu ada sahabat yang memberanikan diri wahai Nabi, aku yang menanggung untuk membayar hutangnya. Ini pulihnya saudara kita menanggung dia membayar saudaranya yang lain. Kalau begitu saya sorati. Ini menunjukkan pentingnya kita harus menjauh, menjauhkan diri jangan sampai kita punya hutang tidak bisa membayarnya, terutama apabila kerabat kita miskin. Selanjutnya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahaya hutang apabila sengaja orang itu tidak mau membayarnya. Ada orang hutang berkeinginan untuk tidak membayar. Hutang pada orang kafir, orang kafir jawab, nggak apa tak nggak dibayar, dia boleh. Hutang tetap dibayar. Rasulullah SAW hutang pada orang Yahudi menitipkan baju perangnya sebagai jaminan. Beliau demikian. Bagaimana umatnya? Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuma rajulin yadinu dayna. Siapa saja orang yang berhutang Wawa mujmi'un an la yuwaffiyahu Dia punya niat untuk tidak membayarnya. Nah, umum di sini. Ya. Siapa saja yang punya hutang, hutang dia pada saudaranya, pada orang lain, pada orang kafe umum. Karena ayat menunjukkan syarat itu umum. Ya. Apa kata beliau? Bahwa mujmi'un Allah yuwafiyahu iyahu. Sedangkan dalam hatinya punya niat untuk tidak membayarnya. Lagi Allah sariqan. Dia meninggal dunia. Maka dia itu pencuri. Jadi mencuri juga macam. Ada kali caranya untuk mengambil harta orang. Pak ini saya punya ini dan punya ini. Maka hutang dulu. Ternyata dibawa lari barang itu maka dia sarik maka dia pencuri pencuri ini hukumnya di dunia kalau sudah lebih seperempat tidak dipotong tangannya wasariku wasariqatu faktau aydiyahuma pencuri laki-laki dan perempuan maka hendaknya dipotong tangannya melihat besarnya hubungan dengan dosa hubungan dengan sama manusia demikian juga orang yang sudah mampu membayar lalu ditangguhkan pula pembayarannya ini juga berdosa. Nah, ya, harus kita pahami. Karena Islam bukan hanya bahas salat, bahas hutang. Apa katanya beliau sallallahu alaihi wasallam? Masalul uh, eh, matalul ghaliyyi dhilbun. Ya. Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu tanpa uzur, maka itu adalah kedzaliman, penganiayaan. Apa kata beliau? Fa'in tubi'a fa'idha utbi'a ahadukum ala baliin falyatba. Maka jika salah satu di antara kamu ditipu oleh orang yang kaya maka bersiasatlah. Jadi umpamanya barang kita itu dihutang oleh orang. Kok tidak bisa terambil? Ya. Bisa juga si suruh pinjam barang itu. Ketika pinjam coba aku lihat Barang kita kita tangkap. Nah ini barang. Kenapa iya? Bayar dulu utang itu barangnya akan saya kembalikan. Boleh. Atau pengertian makna yang lain apabila kita punya hutang. Rasanya kita tidak bisa membayar. Ada ada orang yang mau membantu kepada kita untuk membayar. Kita beritahu orang ini ini ada saudara kita. Maaf saya tidak bisa membayarnya ya kondisi seperti ini maka saudara kita yang akan membayar dengan salat pertiga orang itu bergabung maka insya Allah dengan demikian kita tidak termasuk orang yang sifatnya berbuat dari nah ya, ini sekilas penjelasan tentang hutang yang itu ada sangkut pautnya diri kita yang diri orang kaum muslim itu dengan orang yang yang lain seperti itu keberadaannya. Ada pun sebelumnya tadi bahaya penghasilan yang haram bahaya penghasilan haram. Penghasilan haram itu banyak jumlahnya. Maka di sini kami simpulkan saja di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjadi panduan untuk kita semuanya. Apa bahayanya apabila orang itu punya tanggungan kepada orang lain yang mana mestinya diselesaikan di dunia tetapi dia tidak mau menyelesaikannya padahal dia mampu. Rasulullah saw Alaihi pernah menanya sahabatnya, apa terunang al muflis? Sahabatnya ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Itu menunjukkan boleh dalam menyampaikan ilmu dalam bentuk pertanyaan. Para sahabatnya ditanya, tahukah kamu ya sahabatku siapa orang bangkrut, orang yang miskin itu? Jawabnya para sahabat, kalau al-muflisu sufina mana la dirhama Begini wahai Nabi. Umumnya orang yang bangkrut di kalangan kita ini dia tidak punya uang dan tidak punya harta. Jadi dia berdagang rugi, usahanya rugi, ini adalah bangkrut. Dan memang itu adalah bangkrutnya di dunia. Lalu dia menjelaskan bangkrutnya orang di akhirat apa katanya faqala? Dia memberikan penjelasan. Innal muflisa min ummati yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya bangkrutnya umatku besok pada hari kiamat. Jadi ada bangkrut di dunia, ada bangkrut atau rugi di akhirat. Ya. Rugi di akhirat itu lebih bahaya karena bangkrut di dunia banyak orang menolong, ya Sudahlah kamu tidak bisa kerja, makan saja dengan saya, selesai urusannya. Kamu tidak usah bingung-bingung, aku yang membayar hutangmu, selesai. Tapi siapa yang bisa menanggung bangkrutnya orang di akhirat? Maka dia mengatakan, Ya Yahti kiamat, kiamat umat ini besok dan didatangkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Bisolatin dia membawa pahalanya sholat karena memang sholat dia. Wasiamin dan juga membawa pahala dengan puasanya yang wajib maupun yang sunnah. Wa zakatin dan dia juga mengeluarkan zakat. Ini amal-amal rukun Islam. Tetapi wayati mahal Namun orang itu meninggal dunia karena mencaci orang. Nah satu. Hati-hati mencaci. Yang nomor dua wakodafahada pernah menuduh si orang hubungannya manusia dengan manusia. Yang nomor tiga wa akala malahada ini yang jadi pembahasan kita dan mereka makan hartanya orang. Wasafakata mahada dan dia pernah membunuh atau melukai orang. pahada dan pernah memukul orang pula. Yang jadi pembahasan di sini diantaranya orang itu pernah makan hasil, pernah makan hartanya orang lain tanpa yang halal. Apa katanya beliau? Fayukta hada min hasanatihi. Maka orang yang sifatnya salat, zakat, berpuasa ini akan didatangkan oleh orang yang didolimi, yang dihutang, yang tidak dibayar. Maka kebaikan salatnya ini, ganjaran pahalanya salatnya orang yang muslim yang salat ini untuk membayar hutang dia. Karena di dunia tidak dibayar. Karena kita meninggal dunia tidak ada satu pun orang kaya lalu meninggal dunia di dititipi ATM atau emas atau yang lain. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sahih. Ya. Manusia meninggal dunia membawa apa? Membawa amalnya dan membawa jasadnya saja, yang lain tidak. Maka jika dia membawa amal yang baik, amal yang baik ini untuk membayar hutang dia. Selesai. Yang lain belum selesai. Juga untuk membayar buah. Ya, sholat yang jalannya sampai habis. Ketika sudah habis amal baiknya, sedangkan dia belum menyelesaikan hutangnya, apa kata Rasulullah Alaihi SAW? Fayutohada min hasanatihi, maka orang-orang menjadi tanggungannya ini diambilkan kebaikannya. Hada min hasanati ini diambilkan dari amal baiknya. Fa'in faniyat hasanatuhu. Kalau sudah habis pahalanya orang sholat ini untuk bayar hutang, habis pahalanya dia bersedekah untuk membayar yaitu sakut pagi dia dengan saudaranya qabla ayyuk alaihi sebelum selesai keputusannya ukhidha min khatayahum maka dosanya orang didolimi ini dilimpahkan kepada orang didolimi ya kalau kamu tidak bisa membayar maka Allah menjelaskan ini dosanya orang didolimi ini dibuat unta dilimpahkan kepada orang yang mendaliminya. Faturihat alaihi sehingga orang ini karena habis amal solehnya dan juga bertambah dosanya faturihat semua turihat nari kemudian dimasukkan orang ini ke dalam neraka. Berapa lama di neraka sesuai dengan sangkut pautnya dengan urusan dia dengan saudaranya. Apakah dia masuk surga? Kalau ada iman yang tetap masuk surga. Kembali kepada kemarin keutamaan bertau Nah, namun masuk neraka tetap neraka itu panas. Allah mengatakan di dalam satu ayatnya, la yamutu fiha wala yahya. Tidak mati, tidak hidup. Tidak mati yang hilang rasa sakitnya, tidak hidup yang bisa merasakan nikmati dan itu tidak ada siksaan di dunia. Di dunia itu maksimal orang itu kena hukum mati dia. Nah ini bahaya. Bagi orang yang punya satu paut dengan saudaranya atau orang lain, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Ya. Karena apa? Allah memberikan hak kepada hambanya. Ada dosa kita berhubungan dengan Allah, maka Allah itu tidak butuh pada kita. Selagi kita beristighfar, tobat, menyesali perbuatan kita, kita berhenti, berusaha untuk tidak mengulangi. Segera yaitu menutup dengan amal saleh maka Allah menerima tobat. Tapi kalau seperti ini tidak bisa kita hanya istighfar kepada Allah Taala, tapi kita harus menyelesaikan urusan kita dengan saudara kita. Ini berkenaan dengan bahayanya orang yang punya hutang atau mengambil barang orang lain tidak dikembalikan maka di akhirat nanti kebaikannya untuk membayar tanggungannya ketika tidak diselesaikan di dunia. Selanjutnya bahaya yaitu penghasilan riba. Riba ini ada dua macam. Riba itu maknanya tambahan. Keuntungan yang diperoleh dari jalan yang haram. Ada dua macam. Ada kalanya dengan sistem meminjamkan. Orang meminjamkan duit satu juta kepada saudaranya. Minta atau kembali satu juta lebih sepuluh rupiah umpamanya. Nah itu sepuluh rupiah, sepuluh rupiah namanya riba. Karena pinjam ya, pinjam satu juta ya harus kembali satu juta. Karena Allah mengatakan walakum ruusu amwalikum la tadrimuna wala tadramun. Kalau kamu meminjam meminjami, ambil pokoknya. Jangan mau dikurangi dan jangan kamu minta lebih. Nah, namanya pinjam. Pinjam ini ya, ya ini yang kembali. Maka barang siapa yang dia meminjam uang satu juta. Lalu mendapatkan pengembalian satu juta lebih. Lebihnya itu adalah riba. Walaupun dikemas ini tanda terima kasih. Ini sebagai eh, apa itu hadiah. Sekarang berapa banyak perkara yang haram dikemas bagaimana supaya halal dengan dilakui yaitu merek-merek tertentu atau ini 100% halal. Kalau kita tahu 100% halal, ya kan orang Islam kan senang makannya. Tapi kalau ini ini ada 5% babi orang nggak mau makan. Ya, itu cara orang berdagang. Maka nah, apapun yang kita pahami dalam penghasilan ini, ini bukan riba, Pak. Ini ya saya berterima kasih kepada Bapak lah dipinjamin Masa kamu tidak boleh menerima? Tetap kalau itu urusannya dengan hutang tidak boleh kita menerima. Sekalipun mereka ikhlas. Karena orang mencuri juga ikhlas dia. Ya ikhlas benar-benar ingin mencuri ya. Dan ikhlas itu benar-benar dia. Bagaimana orang ikhlas melanggar hukum Allah Ta'ala? Ada lagi yang lucu. Pernah kita didatangi orang. Orang itu miskin bawa telur dikira oleh keluarga kita memang banyak banyak apa itu banyak e, ayamnya dari bawah tapi kayaknya tidak layak orang ini nggak pernah datang jauh-jauh kok membawa telur ya sudah dapat terima aja ternyata ujung-ujungnya pinjam duit jadi berasa nah, sudah ini pinjam bu nggak apa-apa tanda tangan apa itu eh, kapan dibayar kalau orang pinjam tidak boleh mengatakan kapan saja dibayar tidak boleh dan itu riba Allah mengatakan wa idza ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubu Wahai orang beriman, kalau kamu mengadakan transaksi jual beli dengan pembayaran belakang maka tulis. Jadi kalau orang hutang ditulis dia kapan membayar dan bagaimana cara membayarnya. Maka jika hutang dia 100 ribu, dibayar 100 ribu bagus, ini cara mengarang. Tapi kalau hutang 100 ribu, kalau sekarang waktunya membayar, tidak dibayar, baik kalau tidak dibayar sekarang, tambahin 5 ribu. Ini namanya riba, ini namanya ribanya orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu meminjami orang 100 ribu memangnya duit kita. Kalau dia tepat 3 bulan, ya 3 bulan 100 ribu itu. Nggak ada tambahan. Tapi kalau telat membayar, maka gimana? Boleh ditunda satu bulan lagi, tapi harus ditambah ini namanya riba Masih Ini asal riba bersama jahiliyah. Ini hubungannya dengan utang kita. Ada lagi bentuk penjualan. Ya. Ada orang punya emas. Istri kita punya emas namanya. Punya gelang 10 gram. Mau ditukar dengan kalung 10 gram. Datang ke Pak, dia itu di toko emas. Katanya toko emas ini Pak, ini harus lebih, ini ongkosnya belum. Makanya riba. Jual dulu gelang kita ini di tempat yang lain. Ya, entah berapa, lalu baru beli kalung yang kita inginkan. Tentunya lebih mahal atau yang lain. Nah ini boleh. Tapi kalau kita tukar ini gelang 10 gram ditukar dengan kalung 10 gram harus tambah riba. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Sa'id rahimahullah taala. Karena apa kata beliau? Kata eh, Rasulullah SAW bersabda, "Adzahabu dan biyatin masalan bimasalin." Orang jual emas menukar emas dengan emas harus sama timbangannya dan seketika ditukar Tidak boleh lebih atau tidak lebih. Kini emas dan besok emasnya saya kasihkan kamu yang tidak boleh. Dan ini berlaku untuk emas dan perak, berlaku pula untuk yaitu makanan pokok. Seperti dia mengatakan tamru tamri balburu burru bil burri, dengan gandum, maka hendaknya yaitu ditukar dengan timbangan yang sama sekalipun kualitasnya beda. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kurma. Kurma itu kok enak sekali. Lalu dia menanya, apakah semuanya kurma hebat seperti ini? Enggak, wahai Nabi, saya punya kurma dua karung. Kurang baik, saya tukar dengan kurma yang baik satu karung. Apa kata beliau? Jangan jual dulu kurma dua itu, karena itu lalu belikan kurma ini. Nah ini ini namanya cara berusaha untuk menghindari riba. Jadi ya, penjualan yang ada unsur riba itu antara emas dan emas, perak dan perak, makanan pokok seperti gandum atau gula. Maka itu kalau dijual dengan jenis yang sama gula dengan gula tidak boleh lebih. Tapi kalau gula dengan beras boleh menjual emas dengan uang atau ya, maka boleh lebih. Tetapi kalau barang harus sama. Ini khusus untuk barang. Namun kalau kita punya mobil, tukar tambah walaupun mereknya sama boleh. Karena itu bukan bagian daripada riba. Dan itu penjelasan lebih jelasnya. Silahkan antum bab, eh, ya, eh, baca bab masalah urusan riba. Adapun ancaman-ancaman di sini Allah Ta'ala memberikan penjelasan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya riba in kuntum mu'minin. Ya. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Kalau kamu itu orang beriman, orang bertauhid. Menunjukkan orang ahli tauhid harus menjauhi yaitu penghasilan yang haram sebagaimana kemarin telah kita bahas jatuhnya atau hancurnya perekonomian hancurnya kaum muslimin di antaranya pencarian harta atau nafkah atau ekonomi ekonomi dengan cara riba. Demikian juga masih banyak di situ yaitu dalil dari surat Al-Baqarah 279 bisa dibaca sendiri kemudian juga riwayat Imam Ahmad, kemudian juga ada hadis yang perlu kami sampaikan pula halaman 17 itu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dirhamun riba, satu dirham yang diperoleh dari riba. Yakul hurajulu yang dimakan oleh orang itu Wahuwa yaklamu Padahal mengerti itu Hasil riba Nah, kalau tidak mengerti lain Wahuwa yaklamu Mengerti kalau itu hasil riba asyaddu min sittatin wa salasina zaniyah. Itu zaniyah, jadi bukan zania kan Maka dia lebih keras siksaannya daripada dia berzina 36 kali. Satu dirham. Bagaimana kalau itu 10 dirham? Jadi satu dirham yang diperoleh dari hasil riba itu lebih besar dosanya daripada dia berzina. Berapa kali tadi? 36 kali. Menunjukkan bahayanya riba. Bahkan juga ada hadis Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita. Apa katanya beliau sallallahu alaihi wasallam fa'atayna ala nahrin pernah saya itu yaitu ke pinggir sungai ini besok pada hari kiamat. Bermimpi beliau. Saya bermimpi saya ini di tepi sungai. Hasibtu annahu kana yaqulu ahmara misli Saya kira sungai ini yaitu warna airnya itu merah seperti darah. Faidah bin nahri rajulun sabihun. Tiba-tiba di sungai itu ada orang yang sedang berenang. Wa idza ala sattin sa'a nahri maka tiba-tiba di pinggir pantai itu ada rojulun kot jama'in dahu hijaratan kasiratan. Ada orang mengumpulkan batu-batu yang banyak sekali. Wa idha dhalika stabihu tiba-tiba berenang. Itu dia bertepi, menepi atau minggir di situ. Lalu makan batu itu. Summa yati dhalika alladhi qad jama'alaihi al-hijarah Bayak tarulahu fahu maka semua mulutnya itu diisi dengan batu itu kimuru hajar. apa kata beliau fa'innahu ahkilur riba maka ini permisalan orang yang makan hasil riba baik kita tinggalkan masalah itu ya itu urusan kurang jelasnya bisa ditanyakan atau antum baca yaitu tetap masalah fikir masalah riba bahaya riswa atau suap menyuap. Dan ini sudah memasar kayaknya untuk masuk ke pendidikan menyuap, ya. Untuk pindah pekerjaan menyuap. Ingin naik gaji menyuap. Ya, dan macam-macam ya. Ini perlu kita pahami. Nah, kita perlu memahami dulu apa makna riswa atau suap itu. Riswa atau suap adalah sesuatu yang diberikan untuk menggagalkan perkara yang benar dan mewujudkan perkara yang batin. Ini riswa, sebab kita pahami. Jadi orang itu memberi sesuatu untuk menggagalkan yang benar dan untuk melancarkan yang batin. Contoh bapaknya adalah dia mestinya dengan ijazahnya itu tidak bisa naik, tidak bisa diterima pekerjaannya. Karena persyaratan sudah ada. Namun karena oh ini teman kita atau itu keluarga sendiri atau yang lainnya sehingga digulkan ini maknanya nyuap atau orang itu mestinya layak untuk bekerja di perusahaan itu karena dia sebagai penerima pegawai. Tapi karena orang ini tidak ngasih sesuatu dia, sehingga mestinya dia layak untuk jadi pegawai di tempat itu ditolaknya dan ada orang yang lain memberinya maka menolak yang layak untuk diterima itu maka itu adalah suap walaupun dia tidak menerimanya. Sedangkan yang memberi sesuatu yang dia tidak layak untuk menjadi pegawai diterimanya maka ini adalah bagian suap. Namun umpamanya begini. Kita punya barang, kita itu dipinjam oleh orang. Ya, dipinjam oleh orang tidak dikembalikan. Ya. Atau barang kita itu hilang diambil oleh yang berwajib, tapi tidak bisa mengambil kecuali dengan duit, maka itu bukan menjual, karena itu barang kita. Cuma ulama tidak pendapat, tidak boleh supaya tidak memberi pelajaran pada orang yang makan hasil yang haram. Ada lagi yang boleh karena itu barang kita. Kita ambil tidak bisa kecuali dengan duit. Maka itu bukan dinamakan menyewa. Karena itu hak kita. Ya, jadi suapnya adalah pemberian sesuatu untuk menggagalkan yang hak dan untuk mengukulkan yang hak, supaya kita yaitu tidak salah di dalam menerapkan masalah suap ini dan sulap ini hukumnya haram karena disebutkan dalam satu ayat Al-Quran sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam as sunani pula suap hukumnya haram menurut ijma ulama sunnah sama saja untuk hakim atau atasan atau pegawai ketika menarik zakat atau pekerjaan yang lainnya berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam yaitu eh, surat Al-Baqarah 188 Allah berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun dan janganlah kalian itu makan harta sebagian yang lain yang mana kamu yaitu dengan jalan yang batil itu kamu membawanya urusan itu kepada hakim. Jadi orang punya tanah kan bersengketa dengan saudaranya ini satu contoh. Dia tahu kalau tanah itu milik saudaranya, tapi karena si dia ini dipomak pinter bicara dia, akhirnya orang itu dibawa kepada hakim. Orang punya tanah itu lugu dia tidak bisa bicara dia. ini benar dia tanah. Nah orang ini dia pandai bicara. Dan nah, hakim kan menghukumi sesuai dengan laporan. Sesuai dengan yaitu laporan yang ada. Makanya termasuk di dalam ayat ini apa katanya Allah Taala? Lita takulu fariqum min amwalin nas bil ismi karena kalian ingin makan harta manusia dengan cara dosa sedangkan kamu tahu bahwa itu bukan harta. Nah, maka hati-hati ya. Jadi dengan adanya sertifikat yang lain itu walaupun di dunia mungkin secara resmi oleh pemerintah itu milik si fulan penulis yang dicantumkan tapi belum tentu secara hukum Islam itu milik di milik si dia. Dan kita hukumannya hubungannya bukan dengan hati. Hubungan kita yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjelaskan An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi. Allah melaknat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Orang yang menyuap dan yang di yang disuap. Ini hendaknya kita perhatikan. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala, mufti Saudi yang telah meninggal dunia rahimahullah taala, apa katanya? Jika yang melaknat adalah Allah Ta'ala Maka orang itu berarti dijauhkan dari rahmatnya Jadi maknanya Allah akan menjauhkan berkahnya hasil Yang diperoleh dari suap menyuap Nah kita perlu berlindung kepada Allah Ta'ala dari laknat. Kalau laknat itu dari hambanya. Dia melaknat maknanya. dia berdoa. Ya Allah jangan kau berkahi orang yang suap menyuap ini. Dan doa beliau itu dikabulkan. Nah, ya. lekan doa itu orang yang mencari harta yang haram. Walaupun jumlahnya banyak. Tidak ada berkahnya. Tidak ada kebaikannya untuk di Bahkan kadang-kadang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Bagaimana dengan hasil suap? Nah sekarang. Ini masalah urusan huruf. Jadi seandainya orang sudah terlanjur, dia mencari pekerjaan karena belum tahu, lalu menyuap. Nah, baru. Nah, gimana ini? Pertanyaan yang perlu dijawab. Ulama sunnah rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala ditanya, apa implikasi budaya suap terhadap akidah Kalau muslimin? Dia menjawab, suap dan perbuatan maksiat lainnya dapat melemahkan iman dan membuat Allah Ta'ala murka serta menyebabkan setan mampu memperdayai seorang hamba untuk kemudian menjerumuskannya ke jurang maksiat yang lain. Oleh karena itu wajib bagi setiap orang muslim dan juga muslimah untuk berhati-hati terhadap suap dan seluruh perbuatan maksiat. Di samping itu penerima suap harus mengembalikan suap tersebut kepada pemiliknya bila memang dapat dilakukan. Ini bagi orang yang menerima suap. Ini solusi bagaimana orang mendapatkan hasil suap. Jadi ketika ada orang masuk ke pegawai, maka dia menerima suap itu. Maka apabila dia tahu orang itu kembalikan. Itu solusinya. Kalau orangnya itu meninggal dunia kembalikan kepada ahli warisnya. Karena orang meninggal dunia berbeda ahli warisnya. Nah, selanjutnya jika tidak maka dia sedekahkan senilai senilainya mewakili pemiliknya kepada kaum fakir. Jadi mananya kalau kita tidak menjumpai kerabatnya. Bagaimana hasil suap ini kita berikan kepada fakir miskin niatnya Ya Allah ini sedekahnya, ini infaknya orang yang ngasih saya berupa suka atau yang saya tarik supaya kita bebas ya. Jadi kita tidak berharap pahalanya karena itu bukan harta kita. Jadi kalau mungkin orangnya masih ada kita kembalikan. Kalau tidak ada kepada ahli warisnya, kalau tidak ada kepada orang fakir miskin yang sangat membutuhkannya kita bantu dengan niat bahwa ini sedekahnya orang yang memberi harta kembali. Semoga Allah Ta'ala berkenan menerima taubatnya. Disebutkan dalam kitab dakwah ah, dari fatwa Syekh bin Baz Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana bila kita terlanjur mendapatkan pekerjaan dengan menyewa? Itu tadi. Ya. Gimana kita terlanjur sudah menyewa? Dengan pekerjaan kita bagaimana ada tiga di sini. Disampaikan fatwa ini oleh Syekh Sami bin Muhammad As-Sakar, muridnya Syekh Ibn Sayyid rahimahullah taala. Pernah beliau ditanya masalah ini, orang yang mencari pekerjaan dengan menyuap itu tiga macam. Kalau memang dia ahlinya dalam pekerjaan itu, dia menyuap kalau memang dia ahlinya. Jadi dia memangnya jadi supir memang betul-betul supir ahli. Dia bidangnya ini untuk mesin memang betul-betul ahli mesin. Maka pekerjaan dia adalah halal, dia berdosa hanya karena menyuapnya, bukan semuanya karena tidak. Dan supaya dia memperbaiki dirinya untuk meningkatkan keilmuannya dengan pekerjaan itu. Yang pertama. Yang nomor dua. Jika dia bukan ahlinya dalam pekerjaan itu jika dia bukan ahlinya dalam pekerjaan itu. Maka hendaknya dia berusaha untuk belajar kembali. Ya. Mempelajari ilmu itu kembali sehingga dia betul-betul menjadi ahlinya dan halal dia mengambil gaji itu. Yang nomor tiga, apabila memang dia berusaha untuk ya mengejar keahliannya itu tidak bisa maka dia harus melepaskan diri atau minta pekerjaan yang sifatnya pekerjaan itu dia bisa dia dia lakukan tentunya seandainya gaji itu lain ya harus kita harus dia terima itu solusinya bagi orang yang sifatnya dia terlanjur mencari pekerjaan dengan menyuap karena tidak tahunya bukan berarti hasil semuanya yang dia lakukan itu haram tidak. Namun ada tiga pembahasan tadi. Kalau memang dia memang ahlinya dalam hal itu, silahkan dia bekerja dan hanya bekerja yang bersungguh-sungguh sehingga tidak merugikan perusahaan. Kalau dia bekerja di perusahaan. Kalau memang dia bukan ahlinya, tapi masuk maka makanya dia berusaha untuk mengejar keahliannya. Supaya dia tidak makan dari hasil pekerjaan itu, dari hasil yang haram, karena bukan ahli. Kalau memang berusaha untuk mengejar keahlian tidak bisa, maka dia hendaknya keluar atau mencari pekerjaan yang sekiranya dia ia kerjakan. Itu solusi di antara Bagaimana apabila orang tersebut terlanjur dia mencari hasil yang yang haram dan masih banyak lagi ya jadi pada sini seperti bahaya polusi dan nepotisme. Jadi satu bentuk yang pernah ini saya diminta untuk mengisi kajian di petrokimia bersih karena banyak beberapa hal orang ya, orang-orang dia kerja dalam perusahaan itu karena melihat berkembang Pekerjaan itu hasil perusahaan itu sehingga direktur dalam perusahaan ini banyak bagaimana dia bisa membuat sendiri ya jadi membuat sendiri dengan merek yang memanggil apa, apa itu mengambil mereknya perusahaan yang lain atau bekerja sama dengan orang yang lain sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak padahal dia sudah digaji dalam perusahaan ini tentu hal ini adalah merugikan perusahaan makanya termasuk bahaya juga Berapa banyak orang yang sifatnya dia bekerja sebagai pabrik, yaitu kecap. Ya, ketika dia mengerti pak kita minum harus dia. Nah, ambisi, keinginan untuk mencari yang ya apa itu sifatnya harta yang banyak, dia ingin menandingi perusahaannya sendiri. Sehingga dia mengeluarkan itu sendiri, kadangkala label itu diambilnya dari mereka, atau ada yang lain sehingga yang dipasarkan itu perusahaan mereka sehingga perusahaan ini bangkrut. Nah ini adalah kedoliman yang terjadi. Demikian juga menggunakan fasilitas yang di dalam kantor untuk kebutuhan pribadi, maka itu sebetulnya tidak boleh. Ya. Kecuali kalau fasilitas itu memang memangnya yang mobil. Nah, ya. kita dipinjami mobil atau dipinjami HP pula. Tidak. Jadi sejauh mana kalau dia mengatakan ini mobil boleh dipakai untuk pribadi atau yang lainnya dengan syarat demikian, maka kita kembali pada syarat karena ada hadis al muslimuna inda suruti. Orang Islam itu tergantung dengan persyaratannya. Jangan sampai mobil yang dititipkan kepada kita untuk perusahaan itu justru kepentingan pribadi lebih banyak daripada kepentingan perusahaan. Maka sekarang banyak perusahaan itu tidak perlu memiliki mobil. Yang penting ada nyewa mobil, supir, selesai. Karena apa curang mobil ban belum waktunya diganti sudah dijual. Nah, maka ini semuanya harus diperhatikan ya karena kita orang muslim ini meninggal dunia ada urusan dengan pekerjaan yang kita kerjakan di permukaan bumi ini. Nah, waktu menunjukkan jam 10 dan mungkin insya Allah yang lainnya bisa antum pahami ya bagaimana menerima hadiah yang lainnya berhubungan dengan sangkut pautnya pekerjaan perusahaan itu bisa dibaca dan apabila ada kurang jelas insya Allah dengan yaitu pertanyaan e, insya Allah kita jawab kalau memang itu bisa menjawabnya dan mungkin bisa antum catat nomor untuk di indonesia mungkin tapi ini tidak menjanjikan secara 100% kami bisa menjawab karena banyak kesibukan bisa ditulis yaitu nantinya 0856 0856 308 lima dua itu insya Allah dan nanti baru menyebut namanya dan dari asalnya karena semuanya sebanyak sekali kemungkinan ada waktu untuk menjawab dan insya Allah akan menjawabnya baik ini ada beberapa pertanyaan yang masuk saya mulai dari yang masuk SMS biasa dulu Istirahat pada jam kerja, tapi pimpinan tahu dan tidak melarang. Apakah hal ini? menjadi istirahat pada jam kerja. Tetapi pimpinan tahu dan tidak melarang. Apakah hal itu diperbolehkan? Tidak boleh. Ya mungkin pimpinan itu malu menegur bawahannya. Kok tidak tahu diri waktunya kerja kok istirahat. Iya. Karena kita digaji dengan waktu kan. Kita digaji dengan waktu. Orang yang bekerja 2 jam, lain dengan 7 jam. Orang kerja 7 jam, istirahatnya 3 jam, minta gaji 7 jam. Kan boleh. Nah. Jadi walaupun memang satu saat mau sudah tahu din kok begitu. Ya ini malu. Jadi kalau itu waktunya pekerjaan, ya. atau kita istirahat, tapi kita kembali pada diri kita ini saya tadi istirahat setengah jam itu memang tak capek jadi dicabut saja Gaji saya setengah jam. Kita punya punya pendidikan itu ustadz kita itu yang yang apa itu yang mengabsen santri. Jadi kalau nanti 10 menit tidak masuk di jumlah satu bulan. 10 menit kan satu bulan berapa jam nanti dipotong gajinya. Ya. Dan sekarang karena ada ini anu kita pakai macam mana itu ya, elektronik jadi masuk jam sekian oh ini terlambat 10 menit. Tuh ini nanti pulang juga begitu. Kita anu apa itu ya, disuruh masukkan ke alat anu, infrared itu. Nah, nanti akan laporan itu kita total. Nah, nanti ada yang mengganti. itu juga begitu, mengganti berapa? Yang kita kasih gaji dia. Bukan menunjukkan kita itu tidak enggak kita ini kerja. Bukan masalah orang berinfak kerja kan dihukumi eh, yaitu hubungannya dengan gaji dan juga waktu. Ya, jadi kalau memang Eh, kita waktunya kerja kemudian istirahat tanpa ada uzur yang yang tidak boleh eh, kita seperti itu. Apa yang harus dilakukan jika terlanjur hutang di bank ribawi? Maka hendaknya apabila kita mampu kita eh, yaitu bayar atau kita minta bantuan saudara-saudara kita atau kerabat kita yang mampu segera untuk menutupnya dan apabila memang itu jaraknya bapaknya sampai tiga tahun pun kita bisa bayar satu tahun itu utama Tutup saja segera. Maka kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila tidak mampu, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya. Nah, jika ada orang yang pinjam 10 juta, tapi kita pinjamkan emas dengan berat seharga 10 juta, di mana pembayaran nantinya menggunakan emas dengan berat yang sama, meski bila jad, eh, bisa jadi harganya eh, sudah tidak 10 juta lagi, apa boleh. Nah, sekarang kita meminjamkan duit atau meminjamkan emas meminjamkan duit kembali pada duit. Kita pernah diutang oleh saudara kita. 15 tahun baru bayar. Berapa itu? 3 juta. Ya kita minta 3 juta. Dan dulu, dulu hakanya enggak ya, kita dulu enggak apa-apa. Kita dulu kan minjami duit walaupun keluarga harus menjual emas. Enggak apa-apa. Jadi 3 juta. Waktu dulu emas ya, kan seperti itu sekarang. Ya, jadi kalau kita meminjam emas kembali emas. Ya, meminjam sepeda motor, ya kembali sepeda motor bagaimana meminjam sepeda motor minta mobil? Nah, ini jadi akad kita bakal menjamin mata, nggak apa-apa gelangku ini kamu pinjam ya, nanti kembalikan gelang pula. Nah, gimana meminjamkan duit atau dipinjam duit tapi dikeruskan emas tidak boleh. Nah, pinjam pinjam duit ya kembali duit, pinjam emas juga kembali emas. Baik, barakallahu fiikum. Dulu kita pernah tanpa sengaja makan dan minum yang bukan hak kita. Saat ini kita punya uang tapi kita nggak tahu harus membayar ke siapa untuk menghapus dosa kita. Baik, infakkan tidak. Bantukan pada fakir miskin ya. Jadi kira oh, kira-kira duit yang saya makan dari sifurannya sekian juta infakkan dengan niat untuk membebaskan tanggungan kita. Selagi orang yang kita cari itu tidak tidak ada. Tadi solusinya sudah dijelaskan. Bagaimana cara untuk menebus dosa jika kurma yang ditem, ditermakan tadi sudah tertelan? ya berapa kurma gitu aja. Ya kalau kurmanya itu empat ya di empat biji ya di ya, bayar empat biji gitu. Apa hukum memberi ijazah untuk mencari kerja? Ya tak boleh membeli dengan kan. orang itu ditanyakan keahliannya kamu punya kalian apa bagian akuntansi ternyata dia pekerjaan mencangkul gimana dia tidak boleh makanya buahnya rezeki nanti itu ada jangan sampai satu daging yang kita suap menjadi sebab masuk neraka nah ini lebih yang kita menuntut ilmu ya ibaratkan ada obat menjadi reaksi alhamdulillah ya. jadi jadi tidak boleh. Adapun apabila sudah terlanjur, nah tadi solusinya kan sudah terlanjur diterima, nah kami ini layakkah bekerja di bidang ini? Kalau gajinya sekian juta ternyata kita itu hanya bisa menyelesaikan separuhnya ini mestinya harus ini ya kita upayakan bisa mengejar kepandian kita seperti ini satu gelas ini. Kalau tidak mampu ya kita undur. Jangan memegang ini idahu sital amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ada hatinya. Kalau orang itu memegang urusan bukan ahlinya, bukan ahlinya hancur. Ya. Jadi sebelum meninggal jauh upayakan ini. Kalau memang terlanjur itu dengan ijazah ya sudah diterima seperti tadi ya menyuap hukumnya. Maka upayakan kalau kita dengan pengalaman ini sudah Eh, sudah terpenuhi dengan pekerjaan kita karena kita juga berlatih setelah itu untuk pengalaman yang ada nggak apa-apa berarti semoga Allah Taala mengampuni dosa kita dan untuk selanjutnya jangan memalsu orang jangan berbuat dusta kepada orang ya. ketahuilah semuanya itu ada perhitungan di sisi Allah dan tobatnya tadi um, eh, kita ya itu tadi bagaimana kita memperbaiki pekerjaan kita kalau tidak mampu kita mencari pekerjaan yang sifatnya kita mampu wallahu a'lam bishawab. Apa hukum makan orang kafir? Makan orang kafir makanannya. Apa hukum makan orang kafir sebagai oleh-oleh setelah berhitu enggak apa-apa. Ukhilla lakum diharapkan bagimu makanan mereka sebagaimana makanmu halal untukmu. Ya, selagi di situ tidak ada unsur yang haram. Orang muslim pun kalau dia masak-masakan yang haram tidak boleh dimakan. Ya, jadi sekarang orang kafir dia memiliki pandian untuk dia masak ini dan itu lezat yang yang dan di situ tidak ada hal yang sebenarnya diharapkan boleh. Sebagaimana sepeda motornya, pesawat orang kafir boleh kita naiki karena menurut asal jika halal halal sekalipun itu dimiliki oleh orang kafir. Wallahu a'lam boleh enggak saat membeli buah kita nyicipi dulu? Boleh. Sebelumnya boleh. Ya, asal niatnya bukan ke sana nggak mau nyicipi, makan ini enggak. Ada orang nakal dia. Iya. Innamal malu bin amal itu saya dengan Jadi kalau maksudnya ya ini berapa gitu. ya, cuma nggak cocok ini. Bagian maksudnya untuk bayar sepuluh toko dia makan tiga tiga kan sudah kenyang akhirnya tidak boleh. Seperti orang yang sifatnya kongsi untuk peternak kambing. Kambing itu kan sudah empat 40 kan, itu harus dikeluarkan satu zak, satu kambing itu zakatnya. Katanya orang supaya tidak kena zakat kita pisah dulu kambing kita tetap dikenakan zakat. Man ghassana falaysa minna. Ada hadis barang siapa menipu bukanlah golongan kami. Ya. Jadi kalau memang sekedar nyicipi, apa-apa aja dulu. ini bagaimana ada kita mau beli kurma, mau membeli ya itu sesuatu seperti orang ya itu jual minyak wangi kita belum membeli sudah disuruh mencium ini oh ya ini bolehnya dengan innamal a'maludin ini wallahu a'lam Sila kita lanjutkan. Apakah nepotisme mengharam menurut Islam? Iya. Utsman bin Affan radhiyallahu ketika berdiskusi dengan para sahabat ketika memilih para kerabatnya untuk menduduki jabatan. Utsman berkata, apa yang menghalangi mereka jika mereka itu mampu untuk jabatan itu? Utsman radhiyallahu berkata, mengapa mereka harus dicopot dari jabatan mereka? Dan ini diantara satu hal yang menjadi munculnya orang Khawarij. Dituduhnya sahabat Usman bin Affan yaitu Dolin, kasih duit yang banyak kepada keluarganya. Khalifah insya Allah adalah orang yang jujur. Beliau ya. khalifah adalah orang yang jujur dan kejujuran itu telah disepakati oleh sekian para ulama sunnah. Dan andaikan ada khilaf, khilafnya itu termasuk khilaf ijt ijtihad yang jelas nepotisme tadi yaitu bagaimana dia kerjasama dengan orang lain yaitu dengan tujuan untuk merugikan perusahaan itu sendiri ya. maka tidak boleh bagaimana kita diamanati untuk mengembangkan perusahaan itu. Ketika berkembang perusahaan itu lalu kita ada keirian hati untuk berbuat tanding sehingga perusahaan yang bisa berkembang karena orang itu membuat perusahaan sendiri yang untuk tandingan itu maka tidak diperkenankan. Kita tidak boleh berbuat dolim kepada saudara kita. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan binatang korban yang kita siapkan mati sebelum harinya? Ya kita ganti kalau punya duit. Iya. Tapi kita sudah mendapatkan pahala seandainya belum bisa korban. Inna malam bin Namun apabila kita mampu ya adanya, yaitu membeli lagi. Tapi kalau mati ini sebab yaitu takmir atau hamil yang kurang beres sudah tahu kambing ini diikatnya kemudian dekat dengan temannya dia bertarung mati maka yaitu yang bertanggung jawab orang yang memelihara kambing itu dia harus menggantinya. Makanya jangan gampang menjadi ambil zakat apa ambil bor. Jadi dia harus betul-betul ya yaitu tapi kalau umpamanya dibiarin dengan bagus tempatnya yang baik lalu mati disebab bukan karena sebab yang mengurusinya maka dia tidak berdosa insya Allah taala jika ada orang yang mau pinjam 10 juta oh, tadi ya Bagaimana hukumnya menerima uang sisa proyek atau sisa anggaran kantor yang dibebeki oleh atasan Padahal kita sudah tahu, sudah digaji apakah itu hak kita Jika bukan hak kita dan kita tidak berkuasa menolaknya maka kita kita apakan uang itu Bagaimana tidak berkuasa menolaknya Gimana dia berdosa? Apakah kita dipaksakan kalau tidak menerima gitu harus diusir atau dibunuh gitu? Hmm. Jadi ini sering ditanyakan oleh orang kita kan ada uang-uang tertentu ya, yang pada dasarnya uang itu adalah uang kelak. Namun supaya pimpinan perusahaan itu nanti ada sesuatu itu tidak kena sendirian akhirnya melibatkan kepada bawahannya ya jadi ya ditolak tentu saja Bismillah sini Pak sudah pak cukup gajinya aja lah gitu. soalnya kalau kita tahu itu memang jatah untuk kita yang dipakai oleh mereka nggak apa-apa namun kalau kita ini ragu-ragu apa katanya dia tidak mengajari buka ilama lajari yari tinggalkan yang ragu-ragu itu kepada yang tidak ragu-ragu ada orang nanti kalau kita nggak menerima seperti ini kita nanti jauh dijauhkan orang Oh, nanti kita akan dilepas atau jangan. Jadi kita lihat dulu. Kalau memang harta itu antum pahami itu halal dan memang ada mudah, mengapa? Tapi kalau kita ragu-ragu, ya kita tinggalkan perkara yang ragu. nah, supaya kita tidak jatuh kepada yang yang haram. Ada satu hadis man karena siapa yang menjauhi subhat, mentarakat subhat, Fakat bari an wa irdihi. Siapa yang takut kepada perkara surat berarti dia telah memelihara agamanya dan juga kehormatan dirinya. Apa hukum kue ulang tahun? Dan kalau dikasih, dia apakan? Kue ulang tahun kalau itu kue tidak ada masalah. Kuenya halal. Ya. Sekalipun orang alim bid'ah, dia mengadakan acara bid'ah, ya kan? Tapi dia membeli kue, membeli apa? Yaitu jambu atau apel yang lain. apelnya ada urusannya dengan haram. Asal itu bukan dicuri, bukan menjadi hitam. Nah, yang yang diharapkan itu adalah amalan atau acara bid. Nah, tapi kalau sembelian yang ternyata tidak disebut nama Allah Ta'ala atau disebut nama selain Allah Ta'ala maka haram dimakan sebab karena tidak disebut nama Allah Ta'ala atau disebut nama selain Allah. Bolehkah? Nah, tadi Ustaz apakah bank syariah di negara kita terbebas dari riba? Pokoknya bank apapun walaupun bukan bank siapapun saja yang meminjam. ya. Kemudian ada keuntungan yang diambil dari pinjaman tetap adalah riba. Berbeda dengan mudorobah. Mudorobah itu begini. Saya pernah juga didatangi, saya tidak menyebut banknya. Nah, karena kita punya pondok, maka mereka ingin kerjasama gimana Pak kalau duitnya ini disimpan nanti di bank kita olah. Nanti kalau dapat laba ya nanti akan mendapatkan. Nah, saya tanya berapa persen? Ya kita mencoba karena ada semacam brosur gitu kita didatangi mendapatkan 10 persen 10 persen dari hasil apa dari uang pokok ini pak ternyata ujung-ujungnya 10 persen dari uang pokok. Bukan dari hasil. Saya tanya, nah kalau nanti bank dia rugi, usahanya bagaimana? Diusahakan tidak rugi, wah tidak usah. Bank juga rugi, pedagang juga rugi. Nah, nah kalau memang begini, kita maknanya uang punya uang, saya punya uang, umpamanya, atau aku punya uang. Kita tidak bisa mengelola. Ada orang yang pandai untuk menguang. Mungkin dia dengan ternak atau yang lain. Maka beli dengan mudoroba. Kita berjanjian untungnya berapa. Nah, kalau orang itu rugi. Pernah saya yaitu kerjasama dengan peternak. Kita beli sapi tiga. Jalan. Alhamdulillah beranak itu, beranak dua, yang satu satu berjanjian. Yang dua menang seringnya apa mati gitu. Mau menjual kenapa dijauh Untuk ini Pak, apa itu uh, Pak Ustaz, oh, sapinya mati, enggak apa-apa. Oh, itu belum milik saya berarti. Jadi kalau mati atau rugi orang punya duit juga harus rugi dia. Dia kan yang mengelola ini rugi tenaganya. Kita rugi Nah, seperti ini boleh. Jadi kalau untung dibagi sesuai dengan perjanjian. Kalau rugi maka orang punya duit tetap kapital ya harus merugi dia. Karena dia juga rugi di dalam usahanya atau kerja kerjaan. Seperti ini dinamakan roba. Makanya orang punya roba ini dia kita harus melihat dulu. Kamu nanti duit saya ini mau dibuat apa gitu. Oh, ini beternak kita lihat dulu orang itu ahli ternak atau tidak. Kalau tidak ada bisa nanti kalau aku oh ya, ini memang dia ini memang sekarang dia butuh modal yang besar dan ternyata berhasil banyak. Nah kita Bismillah akap hitam dan putih. Kalau rugi yang punya, punya duit juga rugi, ya. Kalau beruntung yang bekerja untung kita juga beruntung. Dan seperti itu dinamakan mudah. Coba, Tapi kalau sifatnya kita hanya mendapatkan untungnya saja, tidak disebutkan ruginya, maka ini termasuk bagian riba. Alat itu biasanya hubungannya yaitu dengan bagaimana orang bisa menitipkan harta kepada kita. Bolehkah karyawan bersama-sama menuntut kenaikan gaji? Kalau menuntut itu boleh, meminta ini gimana dinaikkan, tapi tidak boleh memaksa kan gitu. Menuntut ini menuntut karena eh, dan itu kan perusahaan nanti yang nanti kalau perusahaan saya tidak bisa naikkan gaji, ya tidak apa-apa kita memangnya pindah di tempat yang lain kan boleh. Jadi sifatnya usul ya. Karena menuntut gaji termasuk bagian dari hak kita dan juga punya hak mereka. Kalau mereka menimbang sekiranya nanti rugi, seperti kita juga mahal. Mereka menuntut gaji, antum tahu bahwasanya mahal itu dalam tanda seperti ini tatanan jalur bangunan berjalan ini kita minta pada orang justru orang kita minta semen besi yang itu lebih mudah daripada minta untuk jalan eh, untuk asate gimana kalau seperti ini ya kami tidak bisa menaikkan gaji kalau gaji ada sekian persen maka kami harus mencarikan tambahan sekian persen Padahal murid-murid santri ada seperti ini keadaannya. Nah, setelah itu dia mengandikan mau bersabar. Saya bilang Bu tukang masak. Kalau ibu di restoran, tukang masak itu paling pula hanya dapat duit. akhirnya tidak ada. Tapi kalau ibu-ibu memasakkan santri 900, dapat enam 600 satu kurang belum makan di sini. Tapi pahalanya banyak. Karena apa? Membantu orang yang mana ilmu. Tukang-tukangnya begitu. Yang lain 75 ribu. Kita hanya bayar 55. Ya kami tidak memaksa ini mampunya. Tapi kalau bapak kerja di luar bapak dapat duit. Kalau di sini ini bangunan untuk orang-orang menuntut ilmu. Ya, Alhamdulillah. Ya ada yang sadar tetap ikut kerja dan ada juga yang di, tidak dan kita juga tidak menghalangi mereka untuk keluar wallah. Apakah hukum asuransi seperti asuransi pendidikan tidak boleh? Riba. Bagaimana asuransi? Asuransi yang boleh bagaimana kita beberapa ikhwan ini kan iuran satu mamanya satu pekan berapa ya, ribu mamanya. Nanti siapa yang saudara kita atau istri saudara kita sedang sakit atau yang lain untuk membantu mereka itu tidak apa-apa. Karena kita tidak berharap untuk mendapatkan apa, berharap untuk mendapatkan pahala. Jadi mari kita mengiuran iuran di desa atau RT ini sepekan dimintai 500 rupiah atau seribu yang membantu saudara kita yang kena musibah itu bukan asuransi itu sebabnya bantu membantu dalam hal kebaikan. Adapun asuransi yang seperti antum pahami kita menitipkan uang sepuluh ribu nanti kalau anak kita sudah kelas sekian kita akan mendapatkan sekian juta Makanya adalah riba tidak diperkenankan secara syar'i baik ini yang masuk untuk SMS biasa sekarang kita akan masuk pada yaitu WhatsAppnya. Hmm? Gimana? Iya yang Bagaimana jika kita kerja pada perusahaan yang proyek-proyeknya dibiayai dari pinjaman yang ribawi? Itu kan urusan mereka. Kita membeli barangnya orang Yahudi, orang Yahudi juga ribawi. Orang Yahudi itu paling banyak tujuan urusan ribawi. Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari orang Yahudi diterima. Jadi orang dia riba. Kita kerja dan kita kerja suruh bangun, bangun kita. Ya. Bukan termasuk ta'awan ala ismi wal udwan tidak. Jadi ada orang yang sebenarnya dia menyuruh kita kerjakan bangunan ini. Dia hutang di urusan dia. Kalau kita kerja, kita mengeluarkan tenaga, pulang dapat duit, dia datang kerja, nggak ada masalah. Ya, Nah, tidak ada masalah dan juga seperti sekarang namanya orang kafir dia membuat pesawat yang lainnya berhubungan dengan uang ribawi. Apakah kita tidak boleh naik pesawat mereka? Oh, kita bayar. Urusan mereka, urusan dia dengan Allah Taala. Allah. Jika kita bekerja badan sebagai tenaga ahli yang tidak terkait langsung dengan transaksi pembayaran proyek tersebut seperti ahli bangunan, ahli listrik, pelaksanaan operasional, apakah penghasilan yang kita terima menjadi haram tidak? Tidak menjadi haram. Penting kita kerja itu sesuai dengan pekerjaan kita dan pekerjaan itu bukan haram. Walaupun mereka mendirikan perusahaan itu dengan pinjam bank atau uang ribawi itu bukan kita urusannya kerja dengan sedia. Baik, selanjutnya Kerabat saya kerja di pabrik bir. Sekarang sudah pensiun. Apakah pemberian dirinya statusnya apakah pemberian darinya statusnya haram? Bagaimana jika kami berkunjung ke rumahnya dan kami disukui makan dan minum makin Orang bekerja seperti namanya ada orang kerjanya di bank kan? Sekarang kita lihat dia itu murni kerja di bank atau di pabrik itu ataukah dia itu punya pekerjaan yang lain. Kalau dia punya pekerjaan yang lain, makanya dia buka toko atau yang lain, maka tidak mengapa kita makan dengan niat hasil dari toko itu. Tapi kalau dia murni dari itu, tidak. Jadi kita lihat dulu hal ini. Kalau memang murni dari seperti itu ya kita tidak karena Dilarang kita jual beli khamr, memasarkan khamr walaupun kita tidak minum khamr dilarang. Ya, bahkan juga barang-barang untuk ya kita menyewakan rumah untuk pabrik yang khamr yang haram tidak boleh karena ada ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi kalau kita lihat keluarga ini kerjanya bukan hanya satu sisi ini saja tapi ada yang lain, maka kita niat pemberian itu ya mudah-mudahan ini dari hasil yang yang mereka usahakan selain daripada pabrik bir tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sebuah supplier memberi kita hadiah sebuah handset, katakan tanpa ada embel-embel, atau maksudnya tertentu hanya sebagai terima kasih. Kalau seperti itu kita harus kembalikan, nah, kita berikan kepada direkturnya. Ya, tidak boleh kita miliki. Pernah gini. Santri pondok itu ada tugas untuk membelanjakan pondok. Ya, membelanjakan tahu, ya yang namanya dia. Ya, Ustaz saya dapat apa ini bonus eh, sarung 17, sarung 17. Dari mana? dari pas kenapa? Karena belanja. Nah, kamu itu membelanjakan untuk pondok atau kamu kamu membelanjakan untuk dirimu. Pondok berarti kembalikan ke pondok. Jangan sama saya. Saya bapak itu penasihatnya kembalikan kepada yang ketua yayasan ini dengan dasar hadis begini. Ya ini bisa dibaca di sini bahwa beliau pernah mengutus seorang yaitu amil untuk menarik zakat. Nah, ya. Maka ketika menarik si bulan ini orang kaya kan ditarik zakatnya. Apa kata si bulan ini? Ini kasihkan Rasulullah SAW zakat saya. Ini hadiah untukmu. Nah, setelah itu orang yang menarik zakat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, hadza laka wa hadza ini untuk wahai Nabi, ini untuk saya. Kata orang itu jadi bukan ini mengambil uang zakat tidak, memang pemberian langsung dari orang itu. Apa kata beliau? Seraya beliau berdiri, ma balu kaumin kenapa ya kaum itu saya utus untuk menarik zakat kalau dia mengatakan wahai Nabi ini untukmu, ini untuk saya. Kenapa dia tidak duduk di rumah orang tuanya saja supaya ada orang yang memberi? Nah, jadi kira-kira kita kalau kita duduk di rumah dikasih apa tidak? Tidak. Kembalikan. Dan kalau tidak itu nanti pada hari kiamat akan dibuat untuk menghukum mereka sendiri dipanaskan harta ini disetrikakan untuk semua anggota Badan. Nah, jadi sekarang kita mau nanya ya, ada kunjungan. Kunjungan ini atas nama siapa? Kalau kunjungannya atas nama kepala negara, dia mendapatkan hadiah. Hadiah itu bukan untuk pribadi, hadiah itu untuk negaranya. Nah, sekarang juga begitu. Saya punya mamanya ini mutir. Nah, saya tanya, kita ini untuk siapa? Ya gitu. Kalau ini, ini untuk pondok, saya tidak berhak. Ya saya sampai kepada pondok. Nah, ya. Kalau ini untuk pribadi, ya untuk pribadi. Jadi ada sumbangan ini siapa? Ya. Jadi kadang kadang orang cuman untuk mahat, kadang kadang untuk pribadi perlu diperjelas. Nah, kalau memang utusan itu dari pondok lain lagi dia. Apapun serahkan dulu baru nanti dari lembaga itu yang yang punya hak untuk hak wewenang eh, punya wewenang untuk mengurus dalam hal pemberian ini layaknya ini dibagikan pada siapa atau yang yang lainnya wallahu a'lamu bishawab Apakah ikut perang di Syria dengan dana kita sendiri bisa disebut berjihad di jalan Allah? Kita di mana? Gitu. Ya, kita namanya kita di Malang ya, itu mungkin pertanyaan dari malam ya. hmm. Melihat kasus di Mesir jika ada ulama yang menyerukan untuk jihad apakah wajib kita jihad? Kalau kita bertempat di situ, ya, berdomisili di situ, dan dibolehkan di situ bahkan juga diberi hak untuk orang perwakilan negeri di situ boleh kalau tidak maka kita hendaknya kembali kepada pimpinan kita eh, yaitu atau e, kembali kepada sifatnya yang e, yang menjadi waliul amri itu sendiri. Jadi kita serahkan kepada waliul amri, amri. Kalau waliul amri mengizinkan kita jihad, kalau tidak ya tidak boleh karena ini ada urusannya dengan hubungan negeri dengan negeri sebagaimana kemarin dijelaskan bahwasanya al jihad cuma imami ya wal itu ya kemudian wal cuma imam Dulu kita pernah tanpa sengaja makan dan minum yang bukan hak kita. Saat ini kita punya uang, tapi tidak e, tidak tahu ini tadi sudah di, sudah di sudah dijawab lewat SMS biasa. Bagaimana hukumnya menerima pemberian dari karyawan kah menerima pemberian dari nah pemberian itu ada dua macam ada pemberian yang karena itu kerabatnya ya dan dia sendiri punya pekerjaan bukan hanya dari pekerjaan di bank itu maka boleh tapi kalau dia pemberian itu dalam rangka ada hubungannya dengan tugas kita maka tidak boleh atau hubungannya dia dengan yaitu perbankan itu sendiri dan itu sendiri membawa kepada riba ya. boleh. Nabi perbankan itu bukan hanya dari riba. Jadi sekarang masalahnya bukan hanya bank saja. Pemberian yang sifatnya ada hubungannya dengan pekerjaan seseorang. Namanya begini. Ada sifuran dia sudah ditugaskan untuk sebagai kuli akad barang oleh toko. Ya. Kamu saya kasih satu satu bulan sekian. Nah sekarang ada orang membeli barang, ya maka orang yang memberi barang ini karena diangkutkan oleh ini, apa itu pegawainya ini, lalu orang itu ngasih ini tidak boleh. Ya, wal kalimat itu tidak boleh. Atau orang ini menerima tidak boleh, enggak, saya sudah dikaji. Tapi kalau kita tahu pembeli dikasih dengan orang yang miskin, kasihkan sama lewat lewat yaitu yang punya toko ini nanti kasihkan si ini boleh karena tahu dengan ini dan supaya apa? Karena apabila si fulan dia sebagai pegawai untuk angkutan barang, kita ngasihkan angkutan barang kita, maka dia akan meremehkan orang pembeli yang lain yang tidak memberi sesuatu. Dan ini akan bahaya, merugikan dari toko itu sendiri. Akhirnya ditunda yang lain karena apa? Tidak ada sesuatunya. Makanya kalau kita kasih dengan orang ini, lewatkan orang ini jadi yang punya. Nah, dan kalau perlu Ah, nggak usah disebut nama pokoknya saya ingin nah ini ada orang nah supaya tidak terkesan akan didahulukan pekerjaan ini karena diberi Sendiri kan juga ada santri ada kita punya yaitu pengasuh nah nanti kalau dikasih oleh orang tua maksudnya apa kalau kasih orang tua bagi sama-sama jangan dimiliki nanti kalau kita terkesan ini dikasih dia akan memprioritaskan anak ini sehingga tugas dia yang lain diabaikan Ya, maka ini perlu dipahami. negara itu makan cara yang halal ini betul-betul harus kita pelajari dengan jeli. Karena apa seperti ini juga bisa jatuh kepada ya, jadi ini kan sudah dikaji apa kata beliau apapun kamu peroleh hendaknya kembalikan kepada saya yang kamu saya yang saya beri kepadamu kamu ambil selebih daripada itu pulangkan kepada saya nah jadi orang yang sudah dikaji tertentu tidak boleh cari Hasilnya nah, nggak tahu umri pengutan di ria. jadi kalau kita menukar beras yang jelek misalnya dua karung dengan beras bagus setengah karung tidak boleh ya Ustaz. Iya tidak boleh. Terus bagaimana cara dijual dulu beras yang jelek ini? Nanti habis itu diberikan beras yang baik nah, itu namanya khayla rekayasa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Tadi kurma ditukar tidak boleh karena kurma ditukar kurma satu kilo harus satu kilo. Nah, nah caranya untuk mengejar kurma yang baik itu jual dulu kurma yang jelek ini baru kita mendapatkan kurma yang baik. Nah itu kan sama saja tidak. Jawabnya tidak. Beliau mencontohkan seperti itu. Nah, seperti Allah mengatakan wa ahallallahu bai'a wa Allah menghalalkan jual beli, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba kan dapat keuntungan iya tapi haram. Jual beli dapat keuntungan iya. Kenapa? Jual beli itu kadang-kadang rugi, kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang untung. Berbeda dengan orang meminjamkan duit. Jadi jangan disamakan meminjamkan dengan jual beli. Nah, Apakah meminjam uang di bank Islami? Nah, sekarang meminjamkan atau meminjam yang penting ada unsur riba atau tidak. Itu saja. Ya, jadi kita bukan hanya berfokus kepada bank. Pinjam kepada saudara kita atau yang lain yang penting ada bunga maka hukumnya haram. Dan ini lain dengan menyewakan. Kalau kita menyewakan mobil, boleh mengambil keuntungan menyewakan rumah. Kalau mereka menyewakan, tidak ada menyewakan duit. ini kan mobil itu dia berputar banyak kurang klakernya ya ini yang lainnya berbeda dengan uang uang itu walaupun dia kapan saja tetap uang dia jadi dibedakan antar menyewa nah menyewakan duit tidak boleh ya umumnya orang pinjam nah, tapi kalau ini nah sekarang kita gini ya kita pinjam teman kan sepeda motor. Lalu kita mengisi bensin itu penuh boleh apa tidak? Boleh. Ini berbuat baik. Ya, ini bukan ribawi. Karena sepeda motor itu perlu dibersihkan, perlu yang lain dikontrol, yang lain boleh. Atau orang gini dia mau akikoh. Punya kita belum punya kambing, saudara punya kambing, tangganya ditimbang kambing itu. Ternyata yaitu beratnya 45 kilo. Baik, kita sembelih. Bismillah. Mau membayar cari kambing yang seberat itu nggak ada. Mau dipotong ekornya nggak boleh. Iya kan. Nah kata beliau, maka ketika beliau hutang unta tidak mendapatkan yang sama, carilah unta yang lebih bagus. Nah, dari 45 tidak ada, 50 nggak apa-apa, 49 tidak apa-apa. Karena tidak mungkin dibayar pas gitu. Nah seperti itu boleh Ya, tapi ini jangan disamakan dengan apa? Duit tadi. Karena dia 100 ya 100 bisa. Nah, nah kalau kita pinjam seperti itu tadi, kalau tapi kita pinjam emas dan minyak, emas itu timbangan harus sama. Pinjam pula karena itu ditimbang juga harus sama. Sesuatu yang bisa ditakar yang sama-sama. Tapi kalau pinjam tadi untuk akikah ternyata tidak ada yang pas kita memberitahu maka carilah yang lebih berat timbangannya. Dalam satu kata dijelaskan kalau kamu ditolong oleh orang untuk kebaikan maka balaslah dengan kebaikan yang lain. Nah, yang lebih baik. Kalau bapak-bapak yang kerja shift malam tapi kalau sudah enggak ada karyawan tidur sambil menunggu kalau ada panggilan. Apakah tidur yang termasuk yang harus Dia dulu. Jadi pekerja seperti shift malam ini dia memang satu saat bisa beristirahat atau tidak. Karena dia kadang-kadang kerja untuk menunggu yaitu mesin atau yang lainnya yang memungkinkan ya itu bisa beristirahat tidak ada apa-apa. Tapi kalau itu berbahaya dengan kita istirahatnya dengan tidur kita yang tidak diperkenankan karena pada dasarnya orang kerja itu bukan untuk tidur kan gitu kan jadi akhirnya kerja kerja jadi kebanyakan tidak tidur wallahualam Baik, bagaimana sikap kita terhadap ini gimana? Densus yang menganggap orang muslim itu teroris padahal banyak kasus saudara kita yang tidak salah. Ini memang gitulah. Ya kita tanggapi memang bagus. Dibedakan Pak antara kaum muslimin dengan agama Islam. Agama Islam tidak ada teroris. Dan nantilah teman-teman dengan kita jangan takut dengan jenggot. Kita di sedia yang lain sudah tahu intelijen tahu jenggot yang berbahaya dan jenggot yang tidak berbahaya. Pakaian sepertinya berbahaya dan tidak. Kita pergi biasa saja kadang-kadang bisa di sini. Mana enggak apa-apa dia. Jadi ketika ada orang yang sudah bapak, tahu dengan saya enggak sebanyak bicara lah gitu. Kalau mau ketemu saya di. Jadi kalau kita orang yang sifatnya berbahaya tidak ada apa-apa. Diteliti oleh orang nggak apa-apa. Jadi awas oleh orang nggak apa-apa. Kalau orang itu dia benar, tidak ada rasa takut dia. Tapi kalau orang itu salah, sembunyi fitrah manusia mencuri, lari dia. Mengepom, sembunyi lari dia. Berbuat zina, begitu dia. Kenapa dia merasa berbuat dosa? Kalau kita bukan berbuat dosa, kenapa kita takut manusia? Takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tujuan itu dijelaskan. Pak ini jangan disamakan antara oknum dan ajaran. Karena tidak menjamin orang kelompok ini peraturnya baik, orang yang baik. jadi kita jelaskan. Apakah ketika dalam satu perusahaan orang itu jelek lalu kita hukumi semua perusahaan itu jelek benarnya tidak. Dan memang kita harus bersabar ya karena memang kita sekarang kita lihat justru yang dicurigai itu orang yang mengamalkan sunnah. Tapi kita memang harus bersabar. Ya sejak dulu saja pada zaman Rasulullah SAW yang dicaci maki itu beliau padahal beliau sebelum berdakwah dijuluki apa? Al-Amin al orang dapat dipercaya. Tapi setelah menyampaikan tauhid al-amin itu diganti majnun gila. Tapi beliau tidak sakit hati walaupun dirinya dikatakan gila karena yang mengisap manusia bukan manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala. Mustafa bagaimana hukumnya mencicipi buah di supermarket. Tanya dulu boleh apa tidak? Kalau tidak boleh ya jangan. Kalau boleh ya, ya beritahu saja. Apa hukum sekolah di fakultas ekonomi yang umum? Sebetulnya mencari ilmu tidak mencari ilmu dunia itu boleh. Namun sekarang, ya, ilmu yang kita cari itu betul-betul membawa kepada masalah atau tidak. Ya jadi kalau membawa masalah tidak bertentangan dengan jin boleh. Bukankah Rasulullah SAW memberikan para sahabatnya ketika mengawinkan kurma dengan kurma agar buahnya banyak. Jadi di situ asal yaitu nanti tidak bercampur aduk antara mahasiswa dan mahasiswinya. Ya. Kemudian dosennya juga tidak dosen laki-laki, kemudian mengajar perempuan perempuan yang itu buka muka atau yaitu sifatnya tatap muka bersama maka itulah yang menjadi sifatnya yang diharapkan jadi bukan masalah urusan ilmunya jadi kalau perekonomian ini cocok dengan syar'i ya dan bagaimana cara untuk bekerja yang baik karena pengalaman-pengalaman bagi orang yang berniaga lain dalam tapi kita harus memahami kita itu belajar fakultas ekonomi harus memahami dulu ekonomi secara Islam sehingga bisa kita menimbang cocok dengan Islam atau tidak. Tapi kalau kita tidak tahu Islam bagaimana menghukum itu baik. Nah, jadi kalau kita bisa mempelajari tentang hukum-hukum masalah ini di bulu marom ya atau yang lainnya kita tahu kemudian kita mau mengambil cara mereka yang sifatnya bagus manfaat tidak tidak haram boleh Ya sekarang kan berapa banyak orang cara bekerja bagaimana? Yaitu barangnya bisa laris dengan cara online. Ya, itu tidak kita tidak membuka toko dan barang itu sudah jelas ya pengirimannya mudah dan barang itu bisa diketahui tipenya boleh kan? Ya. Boleh ya, tapi kalau kita barang-barang ini mengandung unsur riba atau penipuan maka hukumnya tidak boleh dan itu dikembalikan ditimbang dulu dengan ilmu syariah. Wallahu Tes 0 berapa 56 308 502 ini HP saya tidak saya hidupkan kalau hidupkan habis pulsa saya jadi pulsa untuk anu tidak dihidupkan dan ini dari pun kita dari al Auqaf yang dia pegang nah, makanya orang yang umroh saya bilang Pak jangan dibuka dibuka kena roaming menerima SMS sudah hilang ribu Ya, SMS nakis. setengah apa telepon seperempat menit ya hilang jatuh sekian ribu. Jadi ini untuk di Indonesia nya nanti kalau sudah pulang insya Allah dibuka. Nah, sekarang masih ditutup dia dan jadi betul di tas. Itu. Jadi betul pasal lima dua Coba nanti kalau memang sifatnya SMS antum beritahu ini dari Qatar dan dari kita jadi nanti kalau terjawab cepat berarti ada ruang kalau tidak ya bersabar dulu karena SMS bukan hanya satu nah Iya, ini nepotisme tadi sudah dijawab. Ustaz bagaimana kalau saudara kita punya utang karena dia nggak mau membayar terus kita bebaskan tapi hanya lewat SMS apakah itu dibenarkan kalau memang SMS itu betul-betul berkata nggak apa-apa ya nggak apa-apa hutangmu saya bebaskan dengan lewat ini asal memang betul-betul SMS ini betul-betul dari orang yang membebaskan itu jangan nanti pinjam pada HP saudaranya lo ini lo ini ada katanya hutang saya sudah di bebas dan lebih baik kalau kita bisa berhubungan langsung dengan orang yang SMS ini apa ini benar nama si fulan yang saya pernah hutang sehingga betul-betul kami ini dibebaskan ya. dan apabila kita tahu itu suaranya atau yang lainnya ya, tipe-tipe apa ciri-cirinya maka bisa tapi kalau kita tidak tahu ini kata pengacauan dari orang lain supaya kita nanti timbul peperangan satu sama lain maka kita hendaknya tasabut ya ya ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan hai orang beriman jika datang berita dari orang lain yang tidak benar maka tabayun terlebih dahulu dan sebaiknya itu tidak lewat SMS kecuali jarak jauh yang memungkinkan kita tidak bisa memberitahu atau kirim surat yang sebenarnya jelas sehingga tidak timbul satu fitnah wallahualam hmm, saya ibu tidak saya sebut namanya Ibu mau nanya soal jual beli kalau nggak salah saya pernah dengar di mana kita berpijak disitulah kita ikut peraturan tempat kita tinggal. Nah, misal saya kan tinggal di Qatar, saya kirim barang dari Indonesia lewat pos atau kargo dim, saya jual ke teman saya sebaik eh, sebaliknya ada teman suka kirim barang lalu saya ikut beli itu termasuk ilegal apa bukan dari sisi hukum itu halal atau haram Pak Ustadz mohon nah jadi gini kalau kita membeli barang dari orang lain kan itu jangan dijual pada orang lain kecuali barang itu kita pegang dulu itu persyaratan jadi saya beli mobil umpamanya. Mobil itu belum saya ambil. Dan titipkan lalu kita enggak sebulan anak ah, beli saja mobil saya. Tapi jadi tidak bisa. Kita harus mengambil dulu barang itu. Kita pegang dulu ya atau kita ke sana ya. Kemudian kita berunding dengan orang yang sifatnya mau membeli. Dan ini cara syar'inya. Kecuali kalau kini kita sebagai seorang yaitu toko yang punya agen beberapa perusahaan. Kita memang toko kan, ya, itu kita toko kan, sesemen yang lainnya ya. Nah, kita punya yaitu hubungan dengan perusahaan yang lain, semen apa itu, seng yang lainnya. kalau membeli sama kita, seng itu ada seperti ini, baik nanti akan saya kirim. Nah, kita memberitahu kepada ya itu Pak Beri itu tolong dikirim boleh karena dia itu hubungan dengan saya dan saya sebagai yaitu penjual seperti itu diperbolehkan ya seperti itu diperbolehkan karena memang kita itu orang pedagang cuma suatu saat kita karena tidak punya duit kadang-kadang berhubungan dengan yang lain nah seperti itu diperbolehkan tapi kalau kita membeli barang di mobil tadi belum kita terima ya lalu kita jual kepada orang lain tidak diperkenankan kecuali barang itu kita terima dulu Bolehkah berzakat dari uang uang yang dipinjamkan orang dari uang kita? Bolehkah berzakat dari uang dari uang yang dipinjamkan orang dari uang kita? Orang tersebut secara apa ini hitungan kemungkinan kecil untuk bisa membayar utang kita. Lalu kita potongkan uang dia ke kita sebagai pembayaran zakat mal sehingga utang dia berkurang. Jadi zakat itu begini. Tukhadhu min ahliyahihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya dan diberikan. Jadi kalau ada orang punya hutang, ya, dia belum bisa membayar. Dan kita mau membebaskan utang itu sebagian dari zakat kita. Maka tidak bisa hanya dipotong. Karena dalilnya dan itu diketahui oleh para ulama sunnah termasuk insya Allah Syekh bin Saimin Allah Taala juga bicara. Maka kita serahkan duit ini duit ya. Nah ini duit untuk bayar utang jangan saja. Jadi nggak apa serahkan dulu. Ya. Saya kasih untuk bayar hutang karena kamu punya hutang. Nah dia mengembalikan kita. Nah tapi kalau kita tidak beritahu zakat potong sekian zakat saya tidak bisa. Karena dalam ayatnya tuh tukhadu harus diambil, wa waktu dan harus dikasihkan. Lalu itu kan sama. Islam itu bukan bukan sama, bukan sifatnya jatuh kias yang lainnya. Begitu cara yang ada seperti tadi loh. Yaitu kurma kan. itu kan aja kan sebetulnya kan sama saja. Kenapa harus dijual dulu? Nah begitulah Islam itu kita harus Nah Wahdok. Nah, kita dengarkan dan kita amalkan. Jadi seandainya Islam itu akal, mestinya orang mengusap kufay ini, tahu kufay ini, sepatu itu di bawahnya apa di atasnya? Kalau menurut akal, di bawah. Tapi kita wudhu mengusap atasnya saja. Ya, jadi kita dalam Islam itu bagaimana? apa adanya itu kita terima nak wa jangan samina wa seperti orang Yahudi ya aku dengarkan tapi aku tidak mau mengamalkannya ini tidak boleh. Jadi Islam itu memang kadang-kala oleh akal kita bagaimana ya, uang orang lalat masuk di sini kok suruh menenggelamkan, lalu suruh ngambil lalatnya suruh kita minum. Ini kan bertentangan dengan kesehatan. Islam tidak bertentangan dengan kesehatan. Begitulah Islam memberi contoh kepada kita. Wallahu a'lam. Kalau kita cari harta, hartanya ini insya Allah halal, tapi kita tabung di bank ribawi bagaimana? Kita sebaiknya tidak menabung di bank ribawi. Dan bank pada dasarnya ya, ya kalau kita memangnya takut kalau ini kita beli rumah nanti nggak bisa maka dititipkan pada orang yang kaya. Ya gimana? Yang sebenarnya orang itu amanah. Tapi kalau kita sebagai perusahaan kita memegang duitnya orang, ya. Kemudian kalau kita simpan di almari khawatir nanti dicuri, kalau kita bawa di perjalanan khawatir nanti dirampok. Nah ini termasuk bagian sifatnya dalam keadaan daru, darurat. Ya, seperti itu maka dibutuhkan. Tapi kalau kita uangnya sedikit ya kita simpan ya. Nanti kalau sudah agak sedikit kita wujudkan emas supaya tidak berlanjut atau ya eh, supaya bisa Nah, seperti dulu orang tua begitu caranya dapat uang sedikit ya dibelikan emas dan disimpan ya ditanam itu supaya orang tidak tahu ya. nanti kalau harga naik emas harganya dijual ya, kalau turun ada turun tidak dijual dulu kalau turun punya duit membeli lagi nggak apa-apa karena emas di membeli pada saat murah dijual pada saat mahal boleh atau kita membeli dolar Ya nanti kalau saat dolar ini sedang sama eh, rupiah itu sedang turun kita jual dolar itu nggak apa-apa karena duit dengan lain lain apa itu duit yang lain boleh kita menjual dengan lebih ya tapi kalau sama duitnya seratus ribu satu lembar ditukar dengan seratus ribu yaitu ribuan ya harus seratus ribu tidak boleh lebih wallah jadi kesimpulannya kita lihat dulu. Kalau memang menyimpan di tempat yang tidak mungkin dan dikhawatirkan di situ banyak pencuri, perampok yang lainnya, mudah-mudahan ini termasuk bagian yang hal yang sifatnya modetar. Wallah. Bagaimana kalau hutangnya ke bank terus meninggal dunia karena ada bank yang apa ini? LGS itu apa? Langsung gitu ya? Hmm? Bagaimana kalau hutangnya ke bank terus meningkat? Karena ada bank yang langsung menghapus hutangnya. Namanya hutang tetap harus dibayar. Gimana tadi? Namanya hutang kepada siapapun harus dibayarnya. Kalau kita cari hartanya, ini tadi sudah. Jika ada orang titip transfer bank ke kita, maka ongkos transfer itu ditanggung siapa? Ditanggung yang menitip. Ya, ditanggung menitip. Jadi bukan tolong ini transferkan ke sana. Ya, terkena yaitu uang lima ribu atau sepuluh ribu. Uang itu dari yang menitip. Mungkin Kita sudah menolong. Ya ini transfernya ini seperti bank yang kita mau mentransferkan. Maka bank ini pak ongkosnya sekian. Ya karena kita menyuruh orang kan. Maka kita membayar dan kita mengirim barang lewat bank itu nggak apa-apa karena bank itu tempat putaran duit dia ya keluar masuknya yang di yang tidak boleh walaupun bukan bank itu urusan bunga membungakan jadi transaksi dengan bank kita membeli atau menjual kita mengirim sekarang banyak gaji itu lewat bank lebih mudah nggak apa-apa ya yang diharapkan tadi hal-hal tertentu yang sebenarnya ada unsur banyak. apa hukumnya mendapatkan bagi hasil dari tabungan BNI syariah dan juga yang lainnya. Kesimpulannya tadi sudah ada. Pokoknya penghasilan yang ada unsurnya riba tidak boleh. Atau hadiah atau yang lain dengan beberapa macam. Yang penting itu ada urusannya yaitu dengan pinjam meminjam maka tidak diperkenankan. Wallahu saya punya deposito di bank syariah tiap bulan dapat bagi hasil dan juga tiap tahun dapat bingkisan. Ya. Nah, pokoknya eh, itu tadi ini hampir sama. Pokoknya pinjam satu juta ya harus kembali satu juta itu saja. Ya. Jadi hadiah apapun seperti tadi karena ada orang ke rumah dia membawa telur Tahu-tahunya ujung-ujungnya dia mahutang. Jadi telur itu untuk melancarkan kita supaya kita mahutang. Kita kembalikan telur itu. Bawa pulang. Oh, nggak usah bawa pulang. Ya dia bawa pulang. Nah, ini nggak apa-apa Pak Ikhlas walaupun Ikhlas bawa saja. Saya niat untuk meminjami saja. nanti sudah kembalikan yang sudah. Jadi hadiah apapun yang ada unsur karena meminjami hendaknya ditolak. Atau kalau kita yang lain bagi orang miskin ya, ya kita dikasih gula 5 kilo kembalikan 10 kilo. Ini ini lukup itu iya ini hadiah dan saya nggak apa-apa kita beri pakai miskin boleh tapi has, karena sebab pinjaman maka tidak di diperkenankan walaupun dengan macamnya hadiah atau tanda terima kasih atau yang lain tetap yang haram yang haram walaupun di diganti dengan bahasa yang halal. Bagaimana hukum menumpuk harta seperti misalnya kita yang kerja di Qatar ini mengumpulkan harta dan disimpan untuk masa enggak datang, maksudnya untuk simpanan nanti kita sudah pensiun tidak kerja lagi Tidak apa-apa menyimpan. Ya, jadi kita menabung ini nanti kalau sudah pensiun kita ambil diperkenankannya. Bagaimana hukumnya kredit pinjaman uang untuk kendaraan dari bank Islam yang katanya bukan akad pinjaman tapi akad jual beli. Akad jual beli itu dalam pinjaman kan sekarang begini. Saya tidak punya mobil atau tidak punya rumah atau mau membeli rumah tapi enggak cash. Nah, kata orang yang punya rumah ini, ini bayar dulu. Rumah itu mau 150 juta kita punya duit hanya 50 juta. Lalu dipinjami oleh bank, baik saya akan membayarnya 100 juta. Nah, kalau kita membayar bank 100 juta ya boleh. Tapi kalau 100 juta lebih ya tidak ya boleh. Sekarang ada orang yang sifatnya mau haji harus tol berapa dulu? 20 juta. Karena dia tidak punya dipinjami bank 20 juta itu menjadi 23 juta tidak boleh. Ya. Jadi karena apa? Patokannya walakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wala la Jadi kalau kianya banyak atau begini, seperti kemarin eh, bai'ah ina, insyaallah sudah tahu ya. Jadi semua transaksi yang menuju kepada riba maka hukumnya haram. Kecuali kalau kita sudah berlanjut karena tidak tahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya yang tidak tahu. Bagaimana hukumnya bunuh diri haram Allah. Kalau Allah yang ya itu mencabut nyawanya boleh lah. Kita bunuh diri haram gimana bunuh diri? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang sifatnya membunuh orang mukmin atau membunuh dirinya sendiri, ya, Walaupun dia bermaksud nanti kalau saya habis ini, ini kalau saya memangnya tidak bunuh diri, nanti saya akan dihukum oleh orang lain. Ada sahabat Rasulullah SAW ada sahabat menanya, eh, memberitahu wahai Nabi, pemuda ini betul-betul hebat perjuangannya Apakah tidak dia di neraka? Subhanallah. Dia di neraka. Bagaimana ya? Nah, beliau Rasulullah eh, Rasulullah SAW ketika memberitahu kepada sahabatnya dia ahli neraka. Padahal berjuang dia jihad fisabilillah. Para sahabat memantau orang ini. Ketika pemuda ini ikut perang lagi, luka, maka tidak tabah dia panahnya dimasukkan ke perutnya meninggal dunia. Nah, karena apa? Tidak tabah sakitnya dia, tidak sabar sakitnya. Datang para sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Dari jauh, ah, dia di neraka. Dia mengatakan, dia di neraka, di neraka. Sahabat tahu, oh ya memang betul apa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, perang dulu ini. Ketika dia sakit, tidak sabar, ditusuknya perutnya. Fafinar. Ya. Fafinar. Maka ini dalil-dalil yang harus kita pahami dan Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anakmu. Jadi tidak ada bom bunuh diri mati syahid dari dalilnya. Karena